Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du Yang telah diriwayatkan oleh Abu Nujai Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu Hadis ini adalah hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Hakim dan disahihkan Masya'al-Bani rahimahullah di dalam Irwa Al-Ghalil. Adapun bunyi hadis ini dari Abu Nujay Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun." فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهرجين أضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Dari Abu Nujay Al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu dia berkata, Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan kepada kami wasiat ataupun nasihat ataupun wejangan, petuah. Mau'izatan wajilat minhal qulub petua ini, wasiat ini, wejangan ini membuat hati-hati kami menjadi takut. min minhal uyun yang membuat mata-mata kami mengalirkan air. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah. Ka'annaha mau itu Seolah-olah Inilah merupakan wasiat terakhirmu. Wasiat perpisahan darimu. Fausina, maka berikanlah kepada kami wasiat terakhir. Qala, maka beliau bersabda, "Usikum bi taqwallahi." Aku wasiatkan kalian hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, wa sami wa ta'ah dan agar kalian senantiasa mendengar dan patuh wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak fa innahu man ya'ish minkum sesungguhnya siapapun yang akan yang masih hidup di antara kalian fa sayara ikhtilafan katsira maka dia akan pasti melihat banyaknya perselisihan. Fa alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mengikuti sunnah para al khulafa'ur rasyidin al mahdiyina yang terbimbing yang atas petunjuk adhu 'alaiha bin nawajid pegang dan genggam eratlah hal tersebut yaitu sunnah sebagaimana kalian menggenggam erat makanan dengan gigi-gigi geraham kalian wa iyyakum muhdatsatil umur dan hendaklah kalian menjauhi semua perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama maksudnya fa inna kulla bid'atin dhalalah sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah merupakan kesesatan inilah dia bunyi hadis dan terjemahan yang disampaikan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya Adapun ikhwan rahimakumullah penjelasan daripada hadis yang mulia ini dan faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Pertama, hendaklah seseorang penyampai, mubalir, atau dai, atau ustad, penceramah, guru, dan seterusnya berupaya mencari kata-kata yang dapat menyentuh sebagaimana yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memiliki efek dampak pengaruh terhadap pendengar. Karena itulah kita mendapati Rasulullah SAW diberikan Allah Subhanahu Wa Taala jawamiul kalim, yaitu kata-kata yang singkat tapi mengandung pengertian yang dalam. Di sini kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu Allah meneteskan air mata ketika mendengar wasiat Rasulullah SAW. Di mana para sahabat menyebutkan hati mereka menjadi takut mendengarkan wasiat Nabi yang mulia SAW. Dan sekaligus dalam hal ini terdapat padanya keutamaan para sahabat dan lembutnya hati-hati para sahabat. Sehingga begitu tersentuhnya mereka mendengarkan rangkaian-rangkaian wasiat Rasulullah SAW. Karena hati andai kata dipenuhi dengan iman, begitu mudahnya tersentuh. Dan ciri-ciri hati seseorang yang sehat adalah hati-hati orang beriman yang begitu mudahnya tersentuh jika dibacakan kepada mereka ayat. Idza wajilat qulubuhum. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal tentang ciri-ciri orang-orang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan dari telinga mereka nama Allah wajilat qulubuhum hati mereka akan menjadi kecut hati mereka akan menjadi takut maka andai kata kita mau menandakan hati manusia sehat atau tidak hati kita semua antum ana sehat enggak maka hadapkanlah kepada kitabullah dan sunnatul rasulillah andai kata hati kita tidaklah pernah bergetar membaca kitabullah azza wajal mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah S.A.W mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para penimba ilmu, nggak bergetar, nggak berubah, nggak bergeming, maka yakinlah sesungguhnya hati kita dalam keadaan sakit. Dan para ulama telah membagi hati-hati manusia menjadi tiga bagian. Sebagaimana Al-Alama Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighafatul Lahfan. Membagi hati manusia menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Al-Qalbu Al-Qalbul Hayyu, hati yang hidup atau qalbun salim, hati yang selamat. Hati inilah yang Allah sebutkan dalam kitab yang mulia, ya, Al-Qur'anul Al Karim, yauma la yanfa'u banun. Pada hari yang tiada berguna, hari itu yaitu hari kiamat, harta maupun anak-anak, atau man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini yang pertama hati yang tidak akan pernah dapat dibahayakan oleh berbagai macam syubuhat maupun syahwat. Yang dia akan menjadi kebal anti daripada segala macam bentuk serangan-serangan syahwat maupun syubuhat. Dan ini adalah hati orang-orang beriman yang ciri-cirinya adalah senantiasa berinteraksi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tersentuh dengan Al-Quran dan sunnah. Inilah hati orang-orang beriman. Karena itulah kita mendapati para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang begitu tersentuh dengan Quran Al-Karim. Dan kita banyak mendapatkan riwayat bagaimana mereka Abu Bakar Siddiq, Rasulullah, Umar bin Khattab dan lain-lainnya begitu mereka <clears throat> terpengaruhnya dengan apa yang mereka baca. Bahkan terkadang mereka gemetar membaca sebagian daripada firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika membaca ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Kata Allah waqifuhum hentikanlah mereka innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Maka gemetar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ya. Maka ini menunjukkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu yang hati mereka hidup. Adapun hati yang kedua, kebalikannya adalah hati yang mati, al-qalbul mayyit yaitu hati yang tidak lagi dapat membedakan antara iman dan tauhid antara kufur ya dan Islam hati mati ini hati yang tidak lagi dapat membedakan antara iman dan tauhid dengan kufur dan kesyirikan antara maksiat dan ketaatan antara ma'ruf dan mungkar antara bid'ah dan sunnah antara halal dan haram dan ini adalah hati-hati orang kafir dan orang-orang munafik yang telah Allah segel mati hati mereka. Dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Ciri-cirinya la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru mungkaran. Kata Nabi tidak lagi dapat mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Illa masyrabba hawaha kecuali apa yang diingini oleh nafsunya. Standar ma'ruf adalah apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Standar mungkar adalah apa yang dibenci oleh hawa nafsunya. Iya dan billah. Hati mereka adalah hati yang ke Nabi bagaikan yakni bejana yang telah atau teko yang terbalik. Subhanallah. Adapun yang ketiga adalah hati al-qalbul al-qalbul hati yang sakit yaitu hati orang-orang yang jika datang kepadanya bisikan-bisikan kebaikan maka dia tersentuh dia takut kepada Allah Azza wa Jal dia mengingat negeri akhirat tapi andai kata dia dekat kepada kejelekan bisikan-bisikan syaitan dari golongan jin dan manusia maka dia menjauh daripada agama Allah Azza wa Jal mengikuti hawa nafsunya andai kata teringat kembali dan diingatkan kembali dia juga kembali kepada kebaikan andai kata disuntikkan padanya virus kejahatan kejelekan maksiatan pun dia tercemar hatinya antara dua kubu antara kubu iman yang senantiasa menyuruh-nyuruhnya dengan bisikan-bisikan malaikat yang bisikan kebaikan dan antara kubu kekufuran, kemunafikan, dan bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa berupaya untuk menjaringnya. Andai kata dia sadar dan ingat, dia istighfar bertobat. Andai kata lalai, dia ter, ber, yani, terjerumus dalam gelimang-gelimang maksiat, dosa-dosa, nafsu, dan seterusnya. Maka hati ini, ya, boleh jadi akan menjadi sembuh, menjadi hati yang apa? hidup, selamat. Boleh jadi dia akan menjadi hati yang mati iya dan billah kita bermohon kepada Allah azza jal hati ini adalah hati yang sakit dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan sebab-sebab hati itu dapat terjangkiti penyakit atau virus ya dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah sesuatu dia pendam. Hingga akhirnya mengotori hatinya. Dan hati kita ini ikhwan ibarat cermin. Yang putih bersih. Tiap-tiap kala manusia, Bani Adam, kita berbuat maksiat. Ya, seketika akan tergoreslah di hati kita yang laksana cermin putih bersih ini nokta hitam. Andai kata kita buat maksiat, memandang yang haram, mendengar yang haram, Seketika apa yang terjadi? Hati ini akan digoreskan padanya nokta hitam. Andai kata kita bertobat, istighfar, baca Quran, sholat, dan seterusnya, berzakat, infak, sedekah, maka kotoran ini akan dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan amal saleh, dibersihkan dengan berbagai macam ragam kesabaran ketika menerima musibah. Ya, andai kata tidak pernah dibersihkan, setiap saat dia mem, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza Jal, terjebak dalam berbagai macam syahwat dari pandangan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya dia gunakan untuk memenuhi hawa nafsunya, ya maka ketika itu akan banyaklah goresan-goresan hitam yang memenuhi kaca tersebut. Sehingga suatu saat datanglah masanya kaca ini menjadi berkarat yang penuh padanya kotoran-kotoran yang tebal yang tidak lagi dapat dibersihkan. Ketika itulah manusia telah menjadi hatinya sebagai hati yang mati. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim ya dalam surah Al-Mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun sekali-kali tidak ketahuilah Muhammad sesungguhnya balrona telah berkarat Erin artinya berkarat ala qulubihim atas hati-hati mereka bima kanu yaksibun dengan apa-apa yang mereka lakukan daripada dosa-dosa, kemaksiatan, syahwat dan subuhat. Maka mata hendaklah senantiasa kita berupaya menjaganya. Allah musta'an. Karena mata adalah merupakan pintu gerbang kepada hati andai kata masuk dalam pintu gerbang tersebut, yakni maling, maka rusaklah hati, akan mengambil semua yang terdapat dalam hati. Berupa tauhid, kecintaan kepada Allah, kekhusyukan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Inilah harta yang terdapat dalam hati manusia. Yang pintu gerbangnya adalah mata. Andai kata mata itu jelalatan, tidak dapat dijaga dan ditundukkan, masuklah dengan mudah padanya berbagai macam bentuk, yakni maling, para perampok, dan seterusnya yang akan mengambil habis apa yang terdapat dalam isi hati ini. Dan ini yang membuat hati tersebut menjadi kosong daripada kebaikan. Masuklah padanya berbagai macam bentuk kejelekan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan dalam Al-Quran Al-Karim agar setiap orang-orang beriman menundukkan pandangan mereka dalam surah An-Nur Allah mengatakan Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum Zalika azgalahum. Inna Allah khabirun bima yasna'un Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka mau menundukkan pandangan mata mereka. Wayahfadhu furujah menjaga kemaluan mereka. Zalika azkalahum yang demikian itu lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui dengan apapun yang mereka lakukan. Dan Allah juga ingatkan kaum wanita wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang beriman dari golongan kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang mampu menjaga matanya, insya Allah mampu menjaga hatinya. Yang tidak mampu menjaga matanya, tidak akan mampu menjaga hatinya dan keinginannya serta hasratnya. Dan ujungnya tidak akan mampu menjaga kemaluannya. Betapa kuatnya antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Yang tidak mampu menjaga pandangan matanya, niscaya akan datang masanya tidak mampu menjaga kemaluannya. Karena itulah Allah eratkan hubungan antara mata dan kemaluan. Allah katakan, "Wa yahfadhu furujahum." Tidaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Maka inilah ikhwan sebab pertama. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang-orang beriman senantiasa yakni mendeteksi, mengevaluasi, mengkoreksi ulang apa-apa yang dia lihat setiap hari. Andai kata kebaikan, perbanyak. Andai kata kejelekan, hentikan. Adapun yang kedua, daripada hal-hal yang membuat hati ini akan menjadi sakit adalah fudulu al-kalam. Makna fudulul kalam artinya adalah terlampau banyak berbicara. Tidak mampu menjaga mulutnya. Keluarlah berbagai macam statement berpenjaraan. Terkadang riba, terkadang namimah, terkadang buhtan, terkadang fitnah, Ya, dan inilah yang akan membuat hati menjadi rusak, bahkan dapat membinasakan hati. Subhanallah dan dalam Islam Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang beriman jika tidak mampu berkata-kata baik hendaklah dia apa? Diam. Bersabda Rasulullah SAW Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau jika tidak mampu hendaklah dia diam. Kalau saya tanya kepada antum mana lebih utama berkata-kata atau diam? Ah. Berkata-kata atau diam? Ah. Kalaulah ada pertanyaan, mana lebih utama, perkataan baik yang antum ucapkan atau diam? Tayyib ah santum. Maka yang lebih utama adalah orang berkata-kata, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, membisikkan kebaikan. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum kata Allah. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik antara manusia illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali orang-orang yang berbisik-bisik mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf, mengeluarkan sedekah, mendamaikan antara manusia. Maka ikhwani rahimakumullah Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidaklah dia berkata-kata yang baik jika mampu. Ternyata nggak semua mampu berkata-kata baik manusia. Apa yang dilakukan? Diam. Subhanallah. Rasulullah SAW telah menyebutkan jaminan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang dapat menjaga apa yang terdapat di antara dua jenggotnya, maksudnya lisan. Dan apa yang terdapat di antara dua pahanya yaitu kemaluan. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi, dhamintu lahu jannah." Atau kama qala. Barang siapa yang mampu menjaga memberikan garansi untukku mampu menjaga yang terdapat di antara dua kumisnya atau dua jenggotnya, maksudnya adalah lidah, mulut dan yang terdapat di antara dua kemaluannya itu apa? Kemaluan. tu lahul jannah. Aku akan jamin baginya surga. Allah Akbar. Berarti surga akan diperoleh ketika seorang mampu menjaga mulut dan kemaluannya. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad untuk menjaga lisannya. Kata Rasulullah kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, kufa alaika hadha. Kufa alaika hadha. Wahai Mu'az, tidaklah kau jaga lidahmu. Dia tarik lidahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'az bertanya radhiyallahu anhu. A'inna la Nabi bima natakallamu bihi? Apakah kami akan dihukum dengan apa-apa yang kami ucapkan? Berkata Rasulullah, "Sakilatka ummuka ya Mu'az." Bahasa Arab yang menunjukkan celaan. Maksudnya, ya susah, susah ibumu mengandung wahai Mu'az. Bukankah manusia fahal yakubun nas ala manakhirihim? Bukankah manusia disungkurkan ke dalam neraka di hari kiamat lantaran disebabkan karena kejahatan lidah-lidah mereka? Andai kata seseorang ya mampu menjaga lidahnya, insya Allah dia akan mampu menjaga agamanya. Andai kata dia tidak mampu menjaga lidahnya, tidak akan mampu menjaga agamanya. Karena lidah ini senantiasa akan berucap jika tidak kebaikan, maka dia akan berucap kejelekan. Ribah, ibu-ibu kumpul, maka yang muncul adalah ribah, gosip ataupun gunjingan. Kadang-kadang muncul namimah, adu domba dan seterusnya. Maka inilah yang membuat hati kita menjadi rusak, menjadi sakit bahkan bisa menjadi mati. Adapun yang ketiga, fudulu al-mukhalatah penyebab hati yang membuat hati menjadi sakit yang ujungnya adalah kematian fadhulul Mukhalat terlampau banyak bercampur baur bergaul dengan manusia kita dibutuhkan untuk berinteraksi dengan manusia karena kita makhluk sosial kita butuh adanya orang-orang sebagai tempat kita untuk bertukar pikiran, berbicara, sharing informasi ilmu, tetapi hendaklah kita ketahui bahwasanya setiap orang harus memiliki waktu yang mampu dia bagi-bagi dengan baik. Interaksi dengan Tuhan ya Allah Azza wa Jalla, Rabbnya. Berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan manusia. Dan dalam bergaul hendaklah orang melihat siapa yang menjadi teman baiknya atau siapa yang menjadi teman sampingnya. Berapa banyak yang membuat seorang rusak ketika dia memiliki teman-teman pergaulan yang menggiringnya kepada kejelekan. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan ada manusia, ada tipe-tipe manusia yang berkawan dengannya akan membinasakan seorang. Dibagikan racun. Bagikan apa? Racun. Dekat-dekat dengannya pasti kita akan terkena racun yang matikan. Ya dan billah. Inilah contoh berkawan dengan ahlul bidah, ahlu syahwat, ahlu subuhat Orang-orang yang begitu doyannya dengan berbagai macam ragam bentuk kesesatan ya ah, namanya ahlul bidah, ahlus syahwa, ahlus syubhat. Berteman dengannya akan menggelincirkan seorang ia dan billah daripada kebaikan kepada kejelekan. Ada orang-orang yang kita berkawan dengannya bagaikan seorang ber, yakni berkawan dengan dokter. Dia akan datang kapan? Ketika dia sakit. Ya. Andai kata sakit dia akan datang kepada dokter. Maka ada orang-orang yang kita berteman dengannya bagaikan berteman dengan dokter. Tatkala kita sakit, kita datang ke sana. Berobat kepadanya. Ya. Andai kata kita ingin senantiasa sehat, senantiasa dekat dengan mereka. Mengambil ilmu mereka. Mengambil saran-saran mereka untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus dihindari, apa yang harus diperbuat. Untuk menjaga kesehatan. Bagaimana e, melindungi tubuh kita dari berbagai macam ragam penyakit. Ya maka berkawan dengan mereka ini adalah berkawan yang menguntungkan. Berkawan dengan mereka ini bagaikan berkawan dengan para ulama, karena ulama adalah merupakan dokter-dokter hati. Hatibaul qulub. Maka andai kata antum ingin selalu hati hidup, dengan siapa berkawan? Dengan para ulama, para penimba ilmu, orang-orang saleh. Ya. Allah musta'an. Dan dalam beragama, Rasulullah SAW menjadikan standar seseorang itu baik atau buruk dengan melihat agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u artinya adalah seseorang ala dini khalilih. Berada di atas agama saudaranya. Atau di atas agama kekasihnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Tidaklah seorang melihat siapa yang menjadi kekasihnya. Dan ingatlah dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim Allah mengingatkan tentang perkara ini wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum. Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab ahli nar, ahli neraka, Allah mengatakan karena kalian tinggal di tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka. Subhanallah. Dalam kisah seorang yang bunuh 99 nyawa digenapkan menjadi 100, apa petua ulama hendaklah engkau tinggalkan negeri tersebut. Negeri yang di sana banyak sekali kemaksiatan, pindahlah ke negeri engkau beriman di sana beserta orang-orang beriman. Maka terlampau banyak bergaul dan tidak melihat siapa kawan bergaul, ini akan dapat merusak hati manusia, bahkan binasakannya. Dan kelak penyesalan hari kiamat orang-orang kufar ketika mereka mengatakan, "Laitani takhattu ma'ar rasuli sabila." Ya Allah, kenapa dahulu aku tidak memilih Rasul sebagai jalanku, sebagai temanku? ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Berkata orang-orang di neraka kelak, ya laitani aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil zikri. Dia telah menyesatkan saya daripada zikir kepada Allah SWT. Ada seseorang zaman tabi'in ya, didasatkan oleh sahabat-sahabatnya ketika dia ingin menikahi seorang perempuan yang dia orang tuanya ke orang khawarij. Ya, memiliki paham khawarij, mengkafirkan kaum muslimin memerangi kaum muslimin. Dinasihati laki-laki ini oleh sahabat-sahabatnya, jangan kau nikahi perempuan tersebut walaupun anak pamanmu. Kita khawatirkan engkau akan tercemar. Ya, virus khawarij, dia katakan tidak. Saya akan berusaha menariknya, memahamkannya, meluruskannya. Akhirnya dia pun menikah. Apa jadinya? jadi khawarij dan dia pun memerangi Ali bin Muthalib dan seterusnya maka ikhwan inilah sebab yang kita harus senantiasa berhati-hati padanya ya dalam bergaul ya hendaklah kita senantiasa mencari orang-orang yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita seandainya nggak dapat kebaikan dunia dapatkanlah kebaikan akhirat daripadanya yang keempat fudulut ta'am terlampau banyak memikirkan makanan Terlampau banyak makan pun ternyata membuat hati menjadi menjadi mati. Wah, bahaya. Banyak makan, banyak tidur. Ini yang tidur ini banyak makan ini kayaknya nih. <laughs> ini ikhwan yang tidur ini bukan banyak makan. Qiyamul lail. <laughs> Fudulut tu'am. Banyak mengkonsumsi makanan berlebih-lebihan dalam makan. Dan agama kita senantiasa mengajarkan manusia untuk menjaga perutnya. Tidak berlebih-lebihan. Kata Allah SWT, Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Kita nggak Allah haramkan makan yang baik-baik, silahkan. Ya, tetapi jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Karena orang yang berlebih-lebihan dalam hal ini akan membuat dirinya malas ya membuat akalnya tertutup, pikirannya tertutup. Ya. Karena itulah para ulama mengatakan tidak akan berkumpul antara orang yang dia sibuk dengan makanan, memikirkan makanan dengan ilmu. Subhanallah. Karena itulah para ulama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya dalam perkara makan, mereka makan tidak berlebih-lebihan. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ma mala abnu Adam mau syarran min batnihi." Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih jelek daripada mengisi perutnya. <laughs> yang paling parah kata Rasulullah, ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidak pernah ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang paling buruk daripada mengisi perutnya. Subhanallah. Andai kata harus dia isi perutnya, hendaklah dibagi tiga. Thuluthun li ta'amihi, thuluthun li syarabi, thuluthun nafasihi. Hendak dibagi tiga. Sepertiga sisakan untuk makanan. Sepertiga untuk minuman. Sepertiga untuk bernapas. Karena kalau udah semua dia sedang makanan nggak bisa bernapas. Saat napas dia. Allah. Orang yang banyak dalam geliman kenikmatan mati hatinya. Ya. Karena itulah para sahabat mengajarkan agar manusia itu memiliki apa mereka sebutkan ya al-bada'atu, al-bada'atu atau din eh, apa namanya ya? Mereka tidak senantiasa dalam kemewahan. Sesekali jalan dengan tanpa alas kaki, ya. Karena orang yang terbiasa dengan kemewahan, kenikmatan, lemah. Ya, lemah dia. Lemah dalam segala hal. Lemah qiyamul lail, lemah berjihad fisabilillah, lemah mau diajak belajar, diajak belajar ngantuk, purnya kenyang. Ya. Oleh karena itu kita melihat bagaimana para ulama kita mereka subhanallah hal ini mereka tutup pintu itu. Baiklah ikhwan rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Wajilat hal qulub nasihat yang membuat hati kami menjadi kecut dan takut. Wadharafat dharafat minhal uyun membuat hati kami menangis. Bolehkah kita menangis? Hah? Apa hukum menangis? Ada bilang makruh, ada bilang ngubah, ada bilang wajib. Mana lebih utama? Banyak menangis itu banyak tertawa? Tapi antum kok banyak ketawa? <laughs> Subhanallah. Berkata pepatah, Sadiqu kaman abkaka la man adhakaka." Sahabat sejatimu adalah orang yang mampu membuat engkau menangis. Bukan yang membuat engkau tertawa. Allah, apa pengertiannya ini? Kebanyakan sahabat itu akan dekat ketika dalam keadaan senang-senang. Makan-makan enak, banyak sahabat itu. Banyak uang antum, sahabat dekat. Pulang kampung sampai Indonesia, semua dekat. Kenapa? Banyak yang kawan tuh. Ya kan? Antum pulang kampung nggak ada yennya jerampok tengah jalan ditengok pun tidak. Itulah manusia. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "In qalla mali fala fala fala khillan yasahibuni." Andai kata harta aku sedikit, tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. In kathra mali fa kullun nas khillani. Andai kata hartaku banyak, semua mengatakan kami adalah merupakan kerabatmu. Kami adalah semua sahabatmu. Anda mau pulang kampung, banyak-banyaklah bawa yen. Banyak yang datang. Ya kan? Kawan-kawan antum yang dulu lupa pun alah enggak kita kan lu kawan. Waktu kita SD dulu kita kawan, SMP kita kawan. Kita, subhanallah. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, kawan yang benar itu antum harus tahu nih kadang-kadang di negeri ini antum bahaya loh. Negeri yang bahaya siapa kawan antum? Hati-hati lihat samping kiri kanan mana. <laughs> ya. Sahabat sejati adalah man abkaka yang mampu membuat engkau tersentuh menangis tentang kesalahanmu dengan dosa-dosamu, membuat engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La man adhakaka bukan yang mampu membuat engkau tertawa terpingkal-pingkal. Dan dalam agama kita, ya, Allah Subhanahu wa taala yakni menyebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka melecehkan orang-orang beriman, mentertawakan orang-orang beriman, Ya, subhanallah katakan falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ya, hendaklah mereka tertawa sebentar di dunia ini, mereka kelak akan menangis panjang di mana? Di negeri akhirat. Yang banyak tertawa di dunia, yakinlah akan banyak menangis di negeri akhirat. Yang banyak menangis di dunia akan tertawa di negeri akhirat. Maksudnya yang banyak gelimang kenikmatan, lalai, melalaikan. Negeri ini negeri melalaikan. Kami aja tiap malam jalan, Masya Allah, nampak dunia seisinya. Lalai, harus cepat balik ke hotel. Allahu Akbar. Ya. Para ulama, mereka banyak yang tidak tahu yang namanya mall. Mereka hanya tahu rumahnya masjid. Rumahnya masjid, rumahnya masjid. Kalau antum, mall, mall, mall, masjid. Setahun sekali rumah. Mall, mall, mall, mall, masjid. Setahun sekali rumah. Allah. <laughs> ya kan? Akhirnya tiap hari nazar. Tiap hari apa? Tiap hari nazar. Kalau anda kata orang mau nikah, nazarnya sekali kan? Ini tiap hari nazar aja kerjanya. Subhanallah. Jadi khuan rahimakumullah. Ya, antum lihatlah tangisan-tangisan para sahabat, tangisan Rasulullah saw Ya. Ketika dibacakan di hadapan Nabi saw dalam Al-Quran Al Karim ketika Rasul perintahkan salah seorang sahabat namanya belum masuk membaca ayat Al-Quran Al Karim di depannya ya ketika itu Rasulullah SAW tersentuh dengan ayat dibaca oleh Ibnu Mas'ud seketika beliau menangis mengatakan hasbuk cukuplah subhanallah fakaifa idza jikna bi kulli ummatin fakaifa idza ji'naka fakaifa idza jikna min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na wa ji'naka ala haula'i bagaimana kelak pada suatu hari tatkala hari kiamat semua umat-umat itu datangkan saksi untuk mereka kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi berkata Nabi hasbuk cukuplah Ibnu Mas'ud dan dia melihat Ibnu Mas'ud mengatakan ber Rasulullah SAW berlinangan air mata subhanallah ya itulah para sahabat ketika Rasulullah sakit Rasulullah perintahkan Abu Bakar menjadi imam ya muru Abu Bakar falyusalli bin nas perintahkan Abu Bakar salat dengan manusia Kata Aisyah, ya, ya Rasulullah, bapak aku orang yang tidak mampu menahan diri ketika baca Quran. Akan, ya ini beliau akan tersentuh Quran, dia lebih banyak menangis, parau suaranya. Suruhlah Umar, suaranya kuat. Kata siapa kata Aisyah? Kata, kata Rasul, suruh Abu Bakar agar menjadi imam bagi manusia. Subhanallah. Allah Akbar. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, hati ini dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan amal saleh, dihidupkan dengan kebaikan, ya, banyak bersedekah, berinfak, berkata-kata yang mulia. Ini yang menghidupkan hati. Ya, hendaklah hati antum dan hati kita sentiasa disirami. Antum di sini nggak mampu mendatangi kajian tiap saat. Perbanyak mendengarkan kajian melalui streaming. Alhamdulillah banyak radio-radio sunnah, banyak televisi sunnah. Antum gantikanlah ini semua ya, sambil mengisi waktu-waktu antum yang kosong, ya. Sambil antum bekerja jika tidak terhalang, nggak dilarang, masukkan handset bekerja. Dengarkan radio hang, radio roja, radio ini, radio dengarkan. Ya. Itulah yang akan menghidupkan hati antum. Kemudian di, diamalkan ilmu-ilmu tersebut. Fakulna ya Rasulullahi. maka kami pun bertanya wahai Rasulullah, itu mau'izatun deh. Seolah-olah inilah merupakan wasiat Anda yang terakhir fa'ausina wasiatkanlah kami ini ikhwan adalah yakni keutamaan para sahabat di mana mereka senantiasa mencari al-munasabah mencari waktu yang tepat untuk senantiasa mereka menimba ilmu ya ketika dilihat ini adalah momen yang tepat mereka pun mengatakan ya Rasulullah ini momen yang tepat berikan kami wasiat berarti dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan wejangan, memberikan tausiah, memberikan ilmu haruslah dilihat situasi dan kondisi serta momen. Dan Nabi senantiasa menggunakan momen-momen yang tepat untuk berdakwah kepada manusia. Artinya, berdakwah bukan sembarangan. Orang bangun tidur langsung nanti bilang, "Ya akhi, ittaqillah." Masih dia gini-gini. Ittaqillah, takut kepada Allah antum. Subhanallah. Lihat, suami baru pulang kerja letih-letih. dibilang bilang istrinya, "Bang, duduk sini, Bang. Saya mau kasih Abang ceramah." Bukan dibuatkan kopi. Ini mana kopinya? Jadi ikhwan rahimakumullah, lihat momen. Rasulullah artinya dakwah itu bukanlah antum sembarang kapan mau antum ucapkan enggak. Kata Ibnu Utsaimin rahimallah, "Laisa kullu syai'in yuqal." Bukan segala sesuatu harus antum sampaikan. Kalaupun layak disampaikan, tunggu jangan-jangan belum tiba waktunya. Dan bukanlah maknanya kita menyembunyikan ilmu, Bukanlah maknanya kita ini mumanye, artinya orang-orang yang apa namanya yang munafik, zindik, berpura-pura enggak. Tapi tunggu momennya. Karena itulah Rasulullah SAW melarang Mu'ad menyampaikan, hadis keutamaan La ilaha illallah. Kata Mu'ad, afala ukhbiru, afala, afala ukhbiru nas. Bolehkah saya beritahu kepada manusia? Kata, Itu niat yattakilu, jangan. Nanti mereka berleha-leha. Dan di sini ulama mengatakan bolehnya sesaat menunda ilmu jika belum tiba waktunya. Antum sesuaikan dalam ilmu. Ya siapa yang mendengar, bagaimana umurnya, siapa mereka sesuaikan. Berkata Ali khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai apa yang mampu mereka cerna. Atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah anda mau dengan ngomong tidak pada tempatnya akhirnya Allah didustakan, Rasul didustakan. Khoni harus melihat momen. Ya, ketika Umar bin Khattab mendengar di Mekah ada orang-orang yang sibuk mengatakan nanti andai kata Umar meninggal, ya saya akan mengangkat si fulan, akan mengangkat si fulan. Ya. Ketika itu Umar marah, Umar mau sampai ke hadapan orang-orang. Maka ketika itu datanglah para sahabat-sahabat senior. Wahai amal Mukminin, di sini Mekah ini mengumpulkan ghawaan anas, mengumpulkan semua manusia. Ya, segala macam manusia. Banyak di sini orang yang ngerti, nggak berakal seterusnya. Andai kata kau bicarakan di hadapan mereka menjadi fitnah. Tapi tunggulah sampai engkau tiba di Madinah. Di sana kau dapati para senior-senior sahabat, kumpulkan mereka, musa dengan mereka, katakan di hadapan mereka. Berarti memilih apa? Memilih momen. Dan beginilah para sahabat. Nampaknya ini pas momennya langsung mereka ya Rasulullah. Ausina. Berikan kami wasiat. Ya. Nah, maka dalam berdakwah bukan segala macam antum tahu harus antum sampaikan sekaligus semua. Lihat apa yang dibutuhkan. Andai kata dia nggak paham perkara akidah, jangan ke dulu sholat. Ya, Andai kata antum mengajak dukun bertobat, jangan langsung langsung antum dakwah dia, Pak dukun, sholatlah lima waktu sehari semalam. nggak ada gunanya di sholat. Apa yang diberikan? Akidah hanya benarkan. Ini adalah kesyirikan, bergantung ini berhubungan sama jin hukumnya haram. Dokter yang bijak adalah dokter yang tahu untuk memberikan pasien dosis dan obat. Ada orang yang sakit datang. Banyak sakitnya. Ada sakit flu, ada sakit panu, ada sakit kurap, ada sakit kuning, lever, ginjal, kanker, kalau dokter yang nggak bijak, diberinya dulu pak, ini dulu saya beri ya sakit flu dulu, ini obat nih, sakit flu ini makan dulu. Itu dokter yang nggak bijak, apa nih diberinya dulu? Sakit flu ini, Oh ini sakit kurap dulu nih, obatin dulu. Kalau dokter yang bijak, oh ini yang paling bahaya ini, harus diobati terlebih dahulu ininya. Begitu juga dengan dai, ulama, penimba ilmu. Harus melihat mana yang paling parah. Itu yang terlebih dahulu di diperbaiki. Di sini ada dokter nggak? Nggak ada ya. Dokter cinta banyak sini kayaknya. Tayyib. Qala, maka Rasul bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jal." Aku wasiatkan kalian hendaklah kalian senantiasa kalian bertakwa kepada Allah wa azza wa jal. Allahu akbar. Ya ikhwan, inilah sebaik-baik wasiat. Apa itu? Wasiat untuk senantiasa bertakwa. Dan inilah wasiat orang-orang sebelum kita. Wasiat sebelum Rasulullah SAW. Allah mengatakan walaqad ausain walaqad ausaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad dan kepada kalian semua, ittaqullaha. Bertakwalah kepada <clears throat> Allah. Apa itu takwa? Takwa dalam bahasa Arab dari kata-kata ittaqa. Ittaqa yattaqi, ittiqaun. Kata-kata ittaqa asalnya dari kata-kata waqa. Waqa yaqi wiqayah yang artinya adalah menjaga. Waqa yaqi wiqayah menjaga atau menahan. Berkata para dokter al-wiqayah itu khair minal ilaj. Al-wiqayah khair minal ilaj. Artinya adalah eh, menjaga agar tidak dapat penyakit lebih utama daripada mengobati penyakit. Ya. Maka kata-kata takwa berakar daripada kata-kata waqa artinya menjaga. Ya, di mana seseorang yang bertakwa akan menjaga dirinya agar tidak terjerumus digelincirkan ke dalam neraka. Karena itulah ulama mengatakan takwa antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Takwa definisinya adalah agar engkau menjadikan antar dirimu dan adab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, ada perisai. Ada tameng, ya, ada pembatas. Inilah definisi takwa. Siapa yang bisa ngulangi? Ah. Saya kasih buku atau lagi masih ada? Ibu-ibu komplain di bawah. Anak laki-laki semua dikasih, kami nggak diberi. Apa takwa? Akarnya apa? Dari kata-kata apa? Menjaga. Apa itu takwa? Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi qaya. Engkau menjadikan antara dirimu dan adab Allah adanya perisai. Dalam peperangan perisai itu adalah penjaga seorang daripada serangan panah, serangan pedang. Maka takwa adalah yang menjaga manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Talqun Ibnu Habib radhiyallahu anhu ardah menceritakan definisi takwa. Takwa adalah ya an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Tarju thawab Allah. Takwa adalah engkau mengerjakan berbagai macam bentuk perbuatan ketaatan. Mengerjakan berbagai macam bentuk perbuatan ketaatan. Ala nurin minallah. Di atas cahaya daripada Allah. Maksudnya di atas ilmu. Di atas apa? Ilmu. Maksudnya yang namanya ketakwaan itu takwa jika memang ada dasarnya, dalilnya, ada ilmunya. Tidak setiap yang orang katakan baik itu baik. Tidak yang dianggap seorang itu adalah merupakan sarana ketakwaan, dia adalah merupakan sarana ketakwaan. Karena standarnya adalah apa? Barometernya adalah apa? Wahyu, ilmu. Karena banyak orang mengatakan, ini kan perbuatan taat, kenapa dilarang-larang? Ya, mereka berzikir rame-rame, geleng-geleng kepala, sampai berdiri, dan seterusnya. Ya. tentunya mereka katakan ini kan ketaatan. Kita katakan ala nuril minallah. atas ilmu. Pernah ke Rasulullah SAW berzikir. Sampai akhirnya nggak lagi dapat dibedakan antara zikir dengan fly. Nggak dapat dibedakan. Saya pernah lihat Youtube subhanallah. Ya. Bagaimana orang-orang yang berzikir. Nggak beda. Bahkan Allah Akbar. Diisikan padanya musik apa? musik apa namanya itu yang di apa itu lah diskotik itu padahal remik ya remik dia Allah akbar la haula wala quwata illa jadi ini bukanlah takwa anta amala bi taatillah ala nurin min Allah engkau melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan takwa kepada Allah di atas ilmu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala tarju sawab Allah dan engkau mengharapkan dengannya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan ganjaran manusia. Kalau ganjaran manusia, pujian manusia, pujian manusia bukanlah takwa, tapi ini namanya apa? Ria. Bukan takwa itu ria, ria dan sum'ah. Maka hendaklah kita berupaya dalam melaksanakan aktivitas takwa, berusaha mencari apa? Ganjaran daripada Allah bukan dari manusia. Kemudian waan ya tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan engkau mampu meninggalkan atau engkau berusaha meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya daripada Allah. Maksudnya di atas ilmu. Maksiat dikatakan maksiat jika memang Allah mengatakannya maksiat. Ilmu mengatakannya maksiat wahyu mengatakannya maksiat. Berarti tidak setiap yang dianggap orang tercela itu tercela. Subhanallah. Tidak setiap apa-apa yang dianggap orang itu tercela, dia tercela. Boleh jadi yang dianggap manusia tercela padahal dia tidak tidak tercela, bahkan itu dianjurkan, bahkan itu diwajibkan, bahkan itu diperintahkan. Subhanallah. Ya. Sebagian yang dianggap manusia mulia padahal dia tercela. Kita berikan contoh. Ya. Apa hukum antum nunduk-nunduk ketika salam? Sungkem. Apa hukumnya? Sebagian ikhwan kepada salam sama ana? Masya Allah, dia tunduk kayak mau dicium tangan anak. Orang Indonesia mengatakan, ini akhlak yang mulia. Budi pekerti yang luhur, tinggi. Inilah seorang santri. Inilah seorang penimba ilmu. Dalam pandangan agama tidak. Itu tercelah. Salam antum salam biasa saja. Nggak usah tunduk-tunduk. Kenapa demikian? Karena perbuatan tersebut dicela Rasulullah SAW. Walaupun orang me, orang negeri kita mengatakan itu baik. Kadang-kadang antum mau jalan, anda ingat sekali ketika di Hilton, ya di depan Masjid Haram, ada kajian Mas Syekh. Ada orang Indonesia yang ketika itu dengar kajian Syekh. Setelah itu, dia nggak paham mungkin. Yang ke tangan permisi keluar. Apa yang dia buat? Dia jalan merunduk-runduk gini. Tahu antum kan? Jalan merunduk-runduk. Oh, marah Syekh itu. Berdiri, berdiri. Jalan biasa aja. Gak usah merunduk-runduk seperti itu. Jalan ini biasa. Minta izin. Ya kan? Kalau andai kata di kampung kita, antum jalan, di tengah-tengah orang kayak gini-gini, nggak ada adab, nggak ada akhlak, Ternyata tradisi itu bukan daripada Islam. Jadi segala kebaikan apa standarnya? Wahyu. Semua perbuatan-perbuatan ketaatan standarnya apa? Wahyu. Semua kejelekan apa standarnya? Wahyu. Belum tentu yang kita anggap jelek dia jelek jika wahyu membolehkannya. Ya, subhanallah. Antum jalan bawa tiga orang istri antum kata orang, ih parah kan ini. Parah ini kata kawan nih. Tiga istri dibawa kemana-mana. Kok mau istrinya? Diingkari, dijelek, dijelek-jelekkan, dicela. Contohnya. Ya, mau lapor ke apa? Di, masuk ke proses pengadilan. Seolah-olah merupakan tindakan kriminal. Masuk pengadilan. Dan seterusnya. Jelek dalam pandangan masyarakat. Apalagi pega, apalagi pegawai, ya kan? Apalagi pejabat. Subhanallah. Ditutup pintu ini, akhirnya mereka berselingkuh kemana-mana. Berselingkuh nggak jelek, biasa aja. Jelek, ya dan bila. Bahkan ada sebagian istri mengatakan, boleh aja bang jajan tapi di luar jangan bawa ke rumah. Boleh jajan tapi jangan dibawa ke rumah. Pikirlah jajan lah, tapi jangan bawa ke rumah. Selip gaji abang sini semua. Subhanallah. Ikhwani rahimakumullah. Maksud saya, standar kejelekan kebaikan itu bukanlah tradisi. Bukanlah akal manusia. Tapi apa? Wahyu. Makanya kata talak. Takwa adalah anta amal bi taatillah. Mengerjakan semua bentuk ketat kepada Allah. Alhamdulillah minallah. Di atas ilmu. Mengharapkan ganjaran Allah. Sementara engkau meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah SWT. Ya, ala min Allah karena di atas ilmu daripada Allah SWT itu maksiat kejelekan. Saya tanya, makan dengan tangan kiri apa hukumnya? Hah? Haram atau halal? Atau mubah? Sahih haram? Benar haram? Kenapa banyak orang Indonesia makan tangan kiri? Karena kejahilan, nggak tahu dia. Antum mingkari kadang marah dia. Dah jorok antum ini. Biasanya kan makan tangan kanan. Minum ini kan ini ini kan kalau antum makan, setelah makan antum ambil pakai tangan antum. Wih jorok kali antum, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Bagaimana pak? Tangan kiri lah. Padahal tangan kiri minum hukumnya haram. Ada seorang munafik yang Rasulullah katakan, minumlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, la istata'tu, saya nggak mampu. Kata Rasul, la istata'ta, Mayam yamna'uhu illa kibir tidak akan mungkin kemampu mengangkat tanganmu. Tidaklah dia enggan karena kesombongan. Tidaklah dia enggan mengikuti perkataan kecuali karena kesombongannya. Seketika tangannya cacat tidak bisa diangkat. Lumpuh tangannya seketika. Kalau ini perkara-perkara sunnah nggak akan mungkin Rasulullah ancam demikian, nggak akan mungkin Allah azab menjadi lumpuh tangannya. Ya, jadi maksud ana, apa yang dimaksudkan? Kebaikan itu akan menjadi baik jika ada dalil ilmu. Kejelekan akan menjadi jelek ketika ada ilmu. Belum tentu apa yang dianggap masyarakat itu baik, itu baik. Sekarang, kebanyakan masyarakat, lihat antum berjenggot, ih joroknya orang ini. Dibeli ikannya bisa cukur untuk antum, ini bisa cukurnya. Subhanallah. Ya kan? Datang melamar anak gadis orang, nampak jalan mertua, jenggot. Ush, tolak langsung lamaran. Masa calonmu seperti ini? Nggak bisa bersihkan rupanya. Ini tolong berikan cukur untuk dia. Ya enggak? Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, standar kebaikan itu bukan akal. Bukan tradisi. Bukan patah pak yai. Bukan kata orang tua, tapi adalah wahyu, dalil. Subhanallah. Makanya ini nasi takwa. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT di atas cahaya ilmu karena engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti andai kata orang meninggalkan kemaksiatan bukan takut dengan azab, dia tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Kenapa Anda orang-orang Jepang nggak berani minum sake? Ya, karena ada peraturan kalau minum sake bawa mobil ya, mabuk ditangkap, dipenjara, disita dan seterusnya. Maka dia tinggalkan mabuk. Karena apa? Takut Berpahala nggak dia? Gak ada pahalanya, subhanallah. Sebagian tempat-tempat yang dianggap diklaim angker di negeri kita. Pantai selatan. Ada ucapan, misalnya ada bacaan-bacaan. Dilarang berbuat maksiat. Dilarang memaki-maki. Dilarang dekat gua-guanya. Orang pantak, ya, tunduk dan patuh. Tapi takutnya bukan karena Allah. Kepada siapa takutnya? Hmm. Bahaya ini jangan sembarang-sembarang di sini ngomong. Ini bahaya ini. Kalau ngomong-ngomong bahaya kualat. Takut kepada siapa? Nyai dan Nyi. Ini lagi dulu katanya. Ini ketakutan bukan takwa. Ya? Subhanallah. Udah siap-siap standby. Ya dan bila dia booking perempuan segala macam. Dia bawa ke hotel. Ya. Belum lagi masuk kamar datang ketika itu istrinya. Ya, kepergok istrinya akhirnya dia batalkan akhirnya dia dia bubarkan disuruhnya pulang seterusnya takut dia istrinya nanti pulang dia panggil kembali takut ini karena siapa berpahala enggak berdosa enggak dia tetap berdosa subhanallah ya orang yang mau berzina terhalang dia berzina karena tidak mampu melakukannya ya atau orang mau mencuri, mau maling, tidak jadi ya melakukan tindakan tersebut karena ada halangan, tetap dihitung berdosa. Subhanallah. Taib. Ini adalah definisi takwa. Siapa yang bisa ngulangi lagi definisi takwa tadi? Ah. Fatal. Ah. Mumtaz. Mumtaz. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT di atas ilmu dan engkau mengharapkan dan karena engkau takut kepada azab Allah. Tambahkan karena engkau takut kepada azab Allah. Karena meninggalkan sesuatu bukan karena takut Allah SWT nggak dapat pahala. Ya meninggalkan rokok, rokok lagi nih ya. Kenapa kamu enggak merokok? Iya ini wasiat dokter. Kalau saya merokok bahaya, kayaknya bolong-bolong jebol-jebol ini semua. Tinggalkan ya rokok, dapat pahala enggak? Kenapa nggak dapat pahala? Karena takut kepada dokter, takut kepada penyakit, bukan kepada Allah Azza wa Bukan takwa. Tapi kenapa anda nggak merokok? Karena Allah haramkan. Subhanallah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ittaqullah ya ahlul hisab. Takutlah kepada Allah wahai ahlul hisab. Kita lanjutkan. Jadi inilah definisi takwa ikhwan rahimakumullah dan dia adalah merupakan bekal yang terbaik yang Allah SWT perintahkan kita berbekal dengannya. Dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wattaqun ya ulil albab dalam surah Al-Baqarah. Wa tazawwadu dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaqun ya ulil albab. Takutlah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allahu akbar. Jadi ikhwan, banyak orang berbekal. Tapi bekal yang hakiki adalah bekal apa? Bekal takwa. Adapun bekal dunia ini subhanallah, antum udah beli 10 hektar sawit Indonesia, antum udah beli 50 hektar pohon karet, itu bukan bekal. Paling-paling bekal untuk calon istri, calon suami istri antum nanti. Itu bekal dia. Setengah mati antum bekerja sini, beli 50 hektar sawit, 30 hektar kebun kebun apa nah, kebun durian dan lembutan Antum buat 10 ribu minimarket tentunya di mana-mana. Itu semua bukan untuk bekal antum. Paling kuat bekal untuk siapa? Untuk calon suami istri antum yang antum tinggalkan jadi janda. <laughs> ya kan? Setengah mati antum bertahun-tahun mempunyai harta. Letih, kadang-kadang nggak -kadang kenal malam, pagi, siang, semua antum berbuat, lakukan jadi hartawan, jadi miliarder, subhanallah. Setelah itu timbullah penyakit, mulailah penyakit gula, mulailah penyakit apa lagi? Uh, pokoknya penyakit stres, <laughs> stroke, stroke mulai, darah tinggi, ya lambat laun, ya jantung komplikasi. Udah, istrinya udah nggak bisa lagi melihat dia dengan kacamata apa? Dengan kacamata aduh abang, sayang nggak cepatlah kau mati. Subhanallah. Iya, jelas saya katakan. Andai kata antum dah setruk membuat hanya masalah aja, kasihan keluarga antum segala macam, anak-anak payah, antum nggak bisa ngontrol bicara, nggak bisa ngontrol buang air besar buang kecil. Apalah kata anak-anak antum? Istri antum bilang, aduh semoga ya Allah cepatlah bapak kami meninggal. yang ngurusnya. Kadang-kadang yang ngurus siapa? Kadang-kadang ngurus subhanallah pembantu, baby sister, baby sister ya. Bukan baby lagi tuh. <laughs> Subhanallah. Antum yang mengumpulkan harta, mereka nikmati. Ya. Belum lagi masa iddah habis, iddah belum selesai, udah sibuk kau SMS. Ya kan? Habis selesai iddah, mobil antum yang 10 itu dengan segala macam mereknya, ada Hummer segala macam. Udah. Siapa yang mengendarinya? Suami baru. Antum di dalam kubur azab. Bukan dia bekal. Subhanallah. Itu andai kata antum tidak arahkan istri dan anak-anak kepada kebaikan, kepada ketaatan, sibuk dengan dunia. Andai kata antum sibuk bangun pesantren sana, bangun masjid sini, buat yayasan di sana kebaikan, buat sekolah, buat rumah sakit, jadi orang tua asuh, ini akan jadi harta untuk antum. Ya kan? Pikir-pikir ulang lah antum. Makanya Allah mengatakan, Wailul likulli humajatil lumaja Alladhi jama'a ma'ala wa yang dia sibuk mengumpulkan harta ngitung-ngitung terus bentar-bentar tengok oh rekeningnya bertambah buat cabang usaha buat cabang usaha dia lupa dengan dunia du, den, eh, akhiratnya dunia dia makmurkan akhirat dia runtuhkan subhanallah nanti ketika dia sakit orang ketika dia telah telah stroke ya telah tua anak-anaknya pun sibuk mencari mana panti jompo Masukkan panti jompo. Antum ah, lihatlah masyarakat di negeri antum ini. Subhanallah. Kita lanjutkan. Jadi itulah ikhwan rahimakumullah bekal yang hakiki. Apa bekal yang hakiki? Takwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa menjauhi larangan Allah SWT dan takwa adalah perkara yang pasti akan membuat seorang masuk surga. Karena Allah akan siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Disiapkan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Ya. Jika antum mau surga, hendaklah antum memasuki surga dengan membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa begitu banyaknya manfaatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan memberikan baginya rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia duga. Ini adalah bagian daripada manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebut dengan ayat apa? Ayat seribu dinar. Tapi salah memahaminya. Kalau antum datang ke rumah makan rumah makan di daerah Malaysia, Singapura, setiap rumah makan nggak pernah lepas. Waman yattaqillah yaj'alhu makhraja. Ayat apa? Seribu dinar. Dianggap mereka ini jadi jimat. Wallahi salah memahami. Bukan ini dijadikan sebagai jimat digantung-gantung. Ini untuk diamalkan. Yang bertakwa dalam bentuk amalan mengerjakan perintah menyelarangan. Itu yang Allah akan berikan baginya apa rezeki dari arah tak terduga. Bukan dengan ditempel-tempel, bukan dijadikan sebagai zimat Ya. Subhanallah. Pernah suatu ketika saya pergi ke Pacitan, jumpa kerabat, dia bilang kepada saya, "Mas, tolonglah saya carikanlah zikir yang supaya saya bisa jadi kaya." zikir yang saya yang saya amalkan supaya jadi kaya. Saya bilang, oke okay, ada, tapi gak berat nih masalahnya. Syaratnya berat. Gak apa-apa, saya akan kerjakan. Berapa ribu saya baca. Subhanallah, nekat dia. Berapa ribu pun saya, saya amalkan. Agak berat ini kayaknya, saya bilang. Gak apa-apa, dia bilang. Oke, okay, sini buka surat tahrim. Saya buka, ah ini dia. Ah ini. Ini bukan dibaca beribu-ribu, saya bilang. Ini diamalkan. Apa cara mengamalkannya? Saya katakan kepadanya, Mas, Mas kerjakan semua perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rezeki Allah akan mudahkan. Dan rezeki bukanlah hanya merupakan harta. Ya, rezeki bukanlah hanya merupakan apa? Kesehatan rezeki yang tiada tara, subhanallah. Telinga antum sekarang ini sehat, alhamdulillah. Ini ratusan juta harganya. Tidak dapat terbeli sama sekali, subhanallah. Ginjal antum. La ilaha illallah telinga, mata, semua syahid ini adalah merupakan kenikmatan yang tiada tertara. Yang banyak orang lupa. Berkata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as wal faragh. Dua nikmat banyak orang lalai padanya. Pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu libur, waktu senggang. Banyak orang-orang yang membunuh masa, membunuh waktu. Apa namanya? Membunuh waktu. Bagaimana cara membunuh waktu? Ah, kok saya tengok di sini mungkin sibuk dengan game, pemuda-pemudanya sibuk dengan kartun-kartun, membunuh waktu. Sebagian tempat sibuk dengan ya main catur, sibuk dengan nonton bola, sibuk dengan dengan sebab ini membunuh waktu semua. Mereka berusaha menghabiskan waktu. Padahal wallahi azza jalla, wallahi ikhwan, satu detik yang berlalu tidak akan mungkin dapat antum ulangi. Dan manusia Allah berikan waktu yang terbatas. Ya Rasulullah mengatakan la tazalu qadama abdin yaumil qiyamati hatta yusala nafa. Belum lagi kaki kita bergerak hari kiamat di padang mahsyar kecuali Allah akan tanyakan empat perkara. Subhanallah. Menunjukkan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan. Apa yang pertama? An umrihi fi ma'afnah. Umurnya untuk apa dia buat? Apakah untuk jalan-jalan ke mall aja pagi, sore, siang, dan malam? Untuk nonton bola? Untuk Facebookan? Ya. Apa, apakah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Semuanya akan ditanyakan. An amri fi ma'afna. An syababi fi ma'ablah. Masa mudanya untuk apa? Bukankah masa muda bagian daripada umur manusia? Iya. Kenapa diulangi? Kenapa nggak cukup dengan umur saja? Karena masa mudalah sumber segala macam bentuk kebaikan atau sebaliknya kejelekan. Kalau udah tua, antum nggak mampu lagi berbuat. Nggak ada yang namanya udah tua, tua udah 80 tahun, 90 tahun jadi perampok nggak ada. Ya kan? Jadi penzina udah payah. Dalam udah gini-gini kemana? Anak gadis pun lari dari dia. Semua bentuk ketaatan, kebaikan, kapan dikerjakan yang paling efektif? Masa muda ini sekarang nggak ada orang tua ini. Saya tengok lo ada kayak orang tua? Nggak ada. Udah, kalau anak kata tua, dia nggak, anak ngomong dia nggak dengar, gini pun nggak dengar, pakai pembantu pendengaran, anak ngomong cepat dia nggak tangkap, Payah, untuk kebaikan pun payah. Ya, mau haji subhanallah. Buka lift aja nggak bisa karena tuanya udah payah. Jadi antum mumpung masih muda, gunakanlah ini untuk menjadi bekal ketakwaan antum di hari kiamat yang akan antum hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, udah dua tadi. Yang ketiga apa ditanyakan? An ilmihi fima amila bihi ilmunya yang dia dapatkan sekarang untuk apa dia buat? Apakah sekedar daurah satu lewat? Ya, sekedar memenuhi catatannya, bukunya banyak, ya, tapi nggak pernah dia baca, nggak pernah dia amalkan. Kadang-kadang orang bangga dengan buku banyak. Alhamdulillah Ustaz, tiap bulan anda beli buku, di rumah anda penuh buku semua. Udah pernah antum baca? Paling-paling selembar dua lembar lah Ustaz. Ya, Terakhir jadilah dibagaikan Allah katakan, "Matsalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang diberikan kepadanya kitab At-Taurat, enggak dia baca bagikan keledai yang membawa buku-buku. Guna enggak bagi keledai membawa buku-buku? Enggak berguna. Subhanallah. Jadi ilmu Allah Allah akan tanyakan untuk apa kita gunakan ilmu tersebut. Subhanallah. Diamalkan tidak atau sekedar untuk ria dan seterusnya untuk menyombongkan diri dan seterusnya. Yang terakhir yang keempat, apa yang kira-kira yang akan Allah tanyakan? An malihi tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Min ainak tasabah dari mana sumber hartamu? Andai kata sumber harta ini haram, azab. Andai kata sumbernya daripada hasil korupsi, manipulasi, ya, kezaliman, merampok, mencuri, fa'adzabun, azab. Andai kata hasilnya ini semuanya adalah daripada hasil yang halal. Dari keringatnya, jerih payahnya. Apakah sudah selamat? Belum. Lihat yang keduanya. wa Wafima anfaqah. Kemana dia infakkan? Apakah sekedar untuk berpura ber, ber, ber, ber apa namanya berhura-hura, berfoya-foya, sebagaimana banyaknya pemuda, ya, mumpung masih muda, jadi masih, mumpung masih muda bersenang-senang. Kalau udah tua nggak bisa lagi nikmati hidup ini. Maka akhirnya ya mereka punya simbol ya masih muda berpoya-poya kalau mati masuk surga. <laughs> Subhanallah. Jadi di antara manfaat takwa ikhwan adalah apa? Memberikan rezeki bagi seorang dari Allah tidak terduga. Allah akan bukakan baginya segala macam bentuk kesulitan menjadi kemudahan. Ya. Wa yattaqillah ja'alahu min amri yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kesulitannya menjadi mudah. Subhanallah. Antum yang sulit dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini, apa yang harus dilakukan? Bertakwa kepada Allah. Yang nggak diterima-terima kemana-mana melamar, kemana larinya? Pada Allah Azza Jalla. Ya, yang Kemana-mana melamar akhwat nggak diterima. Kemana larinya? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, kemana larinya? Kepada Allah. Fafirru ilallah. Apa kata Allah? Berlarilah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah solusi. Kita lanjutkan. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun. Tidaklah engkau senantiasa mendengar dan patuh kepada pemimpin sekalipun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Pertanyaannya, bolehkah budak menjadi pemimpin? Boleh. Budak cuma aja nggak wajib. Budak patuh kepada tuannya. Bagaimana budak menjadi pemimpin? Bolehkah dipatuhi budak ketika menjadi pemimpin? Tidak ada budak menjadi pemimpin tapi mantan budak. Maksudnya enta amar alaikum abdun, walaupun kelak yang menjadi pemimpin seorang budak maksudnya mantan budak. Anak ini merupakan e, alam alamin buah berita dari Nabi kelak kekuasaan Islam dipegang oleh orang-orang yang orang-orang yang mereka mantan budak. Subhanallah. Dinasti Umayyah ya, kebanyakan semua daripada penguasanya adalah Quraisy. Tapi ketika pindah kepada dinasti Abbasiyah, ketika itu para raja-rajanya kebanyakan daripada bangsa budak. Dari Persia, dari Turki, dari Romawi, ya. mereka menjadi penguasa-penguasa dunia. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, setelah takwa, perintah Rasulullah apa perintah yang kedua? Untuk senantiasa patuh dan taat kepada siapa? Kepada para pemimpin. Karena ketakwaan gak guna, nih kata nggak taat gak berpemimpin. Ya, agama ini tidak akan pernah dapat sempurna tanpa taat gak berpemimpin. Karena itulah antum perhatikan ketika Rasul mengatakan, "Inna Allah radhiya lakum thalathan." Allah ridha tiga hal. Radhiya an ta'buduhu wa la tushriku bi syai'in. Allah ridha anda katakan menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Wa an tuti'u man wallallahu alaikum amrakum. Yang kedua setelah perintah tauhid kepada Allah, perintah apa? Engkau patuh kepada pemimpin-pemimpin yang telah dipilih untukmu. Ketakuan kepada Allah nggak berguna andai kata membangkang kepada pemimpin yang melahirkan apa? Pemberontakan, pertumpahan darah, kekacauan tidak akan dapat ditegakkan agama suatu negeri yang chaos. Kacau balau. Karena itulah Islam menjaga agar jangan negeri tersebut hancur. Berantakan peperangan bersaudara pertumpahan darah. Dengan satu cara. Apa itu? Taat kepada penguasa pemimpin. Subhanallah. Dan dilarang memberontak kepada pemimpin. Maka diantara akidah dan madhab, manhaj ahlu sunnah jamaah, larangan memberontak kepada pemimpin. Sekalipun pemimpin tersebut zalim. Selama dia belum menjadi seorang yang kafir, nyata-nyata kekafirannya, wajib taati dia. Banyak orang-orang yang salah dalam bab ini mengatakan, itu kan taat kepada pemimpin yang dia salih, pemimpin yang dia baik. Kalau aneh kata zalim, ngapain taat? Kita gulingkan dia. Ganti pemimpin yang salih. Ini pemahaman yang menyimpang dalam agama Islam yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memerintahkan seorang takfir memimpin. Sampai kata Nabi, wa in darabu dhahrak, seandainya mereka pukul punggungmu. Seandainya mereka ambil hartamu, patuhi di dalam kebaikan. Dalam perkara-perkara ma'ruf. Dan sebab, wallahi, sebab fitnah di seluruh dunia. Dari awal hingga akhir adalah gara-gara perkara memperebutkan kepemimpinan. Apa yang menumpahkan darah Utsman bin Affan? Apa? Perkara apa? Karena nggak taat kepada Utsman. Makanya dalam hadis uh, eh, ini disebutkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah Hudzaifah bin Yaman, ya, mengenai fitnah, pintu fitnahnya adalah Umar. Umar pintu fitnah. Ketika Umar meninggal, terbuka pintu fitnah. Terbunuhlah Utsman. Semenjak Utsman terbunuh sampai hari kiamat, tidak akan mungkin tertutup pintu fitnah ini peperangan antara kaum muslimin, perpecahan kaum muslimin, telah merupakan sunnatullah al-kauniyah sejak tertumpah dan Utsman sampai hari kiamat. Nggak akan mungkin antum satukan semua kaum muslimin. Mustahil di atas satu manhaj. Pasti mereka akan bercentang penang, berpecah belah yang telah digambarkan Nabi SAW. Ya. Iftaraqatul Yahudu ila wahidatul sab'ina firqah. Yahudi terpecah belah menjadi satu, 71 kelompok orang-orang Nasara 72 kelompok dan umat ini 73 kelompok. Semua terancam dengan neraka kecuali satu saja. Mereka adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Subhanallah. Semenjak masa Uthman muncullah ketika itu orang Khawarij. Yang pertama kali demo siapa? Orang Khawarij pada masa Uthman. Mereka gulingkan Uthman. Padahal Uthman sebaik-baik manusia. Dan dia dijamin masa surga. Dan ini menunjukkan kepada kita sebaik apapun seorang pemimpin, yang namanya rakyat, namanya orang-orang khawatir tidak akan pernah rela. Kecuali mereka yang menjadi pemimpin, itu dia intinya. Uthman pun mereka tumpahkan darahnya. Naik Ali, siapa yang bunuh Ali? Mereka juga. Subhanallah. Sebenarnya itu pecahlah kaum muslimin. Ada orang-orang khawarij, muncul pula orang-orang yang berasal daripada agama majusi, pura-pura masuk Islam, dan dia asalnya dari Yahudi juga. Ya, mereka merubah kami Islam dengan bentuk penyimpangan akidah mengatasnamakan cinta kepada ahlu baiti Rasulullah. Namanya orang-orang Rafidah. Terpecah belahlah, muncullah pengkotak-kotakan dalam Islam setelah Uthman terbunuh. Muncul khawarid, di sini muncul orang-orang yang ekstrim. Terlampau gulu, mengkutuskan ahlu bait namanya Rafidah. Kemudian muncul berbagai macam bentuk perkara-perkara yang mungkar dalam akidah. Muncul orang-orang Mu'tazilah muncul orang-orang Jabariyah, muncul orang-orang Jamiyah dan seterusnya berkota-kota anak kaum muslimin. Semuanya pertama kalinya disebabkan tertumpahnya darah Uthman. Maka solusi yang Rasulullah berikan setelah bertakwa kepada Allah adalah taat kepada pemimpin. Iyalah, bagaimana taatnya para ulama, bahkan pada masa Nabi Abbasiyah terpengaruh sebagian penguasa dengan paham yang menyesatkan paham Mu'tazilah. Pada masa Al-Ma'mun, dan dua khalifah berikutnya di atas akidah Mu'tazilah yang mengatakan Quran bukanlah merupakan sifat Allah SWT, tapi dia adalah makhluk, ciptaan Allah. Bahkan sebagian ulama terbunuh gara-gara itu. Ini perkataan kekufuran. Sehingga berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menebat orang-orang Jahmiyah atau orang-orang uh, eh, ahlu kalam Lau qultu biqaulikum lakafartu. Seandainya saya yang ngomong apa yang kamu, kamu katakan, saya menjadi kafir. Lakin nakum la takfuruna ini. Tapi kan tidak kafir menurut saya. Kenapa? Karena mereka subhat. Ini subhat. Karena itu Imam Ahmad yang didera, yang dipukul, subhanallah. Yang bertahun-tahun di penjara tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun dan khalifah-khalifah setelahnya. Yang mereka memiliki pemahaman yang menyimpang dalam agama. Karena apa? Karena mereka memahaminya subhat dengan subhat. Karena banyaknya ulama-ulama jelek yang membuat mereka terpengaruh. Enggak dikafirkan. Maka penyimpangan sekarang terjadi adalah mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Kita aja SBY dikafirkan dengan mudah. SBY kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Konsekuensinya apa? Kalau kafir, gulingkan. Kerakat dia enggak mau menggulingkannya, semuanya kafir. Ini paham, wallahi radikal yang bukan dari Islam. Tidak mudah kita mengkafirkan kaum muslimin, harus ada terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, dengan ilmu dan seterusnya yang telah saya sebutkan kemarin. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Sesungguhnya yang hidup yang akan kelak akan melihat banyaknya perselisihan. Subhanallah. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi pengkotak-kotakan? Kenapa berpecah belah umat Islam? Jawabannya apa? Karena tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ilmu yang Rasulullah bawa SAW. Kenapa orang-orang khawarij membunuh Utsman? Karena kejahilan. Karena kezaliman. Kenapa orang khawarij membunuh Ali? Karena kezaliman dan karena kejahilan. Yang membunuh Ali itu bukan seorang perampok seorang khawarid yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Yang ahli dalam beribadah, taat beribadah. Karenanya ikhwan, dalam menilai agama seorang jangan nilai banyaknya peribadatan kepada Allah Subhanahu taala, tapi cara beragamanya benar atau tidak. Berkata Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan orang khawarij dalam hal ibadah. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, "Yahqiru ahadakum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a Kalian para sahabat merasa rendah merasa hina. Andai kata dibandingkan soal kalian dengan soal mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Ya Qur'an al-Qur'an, mereka baca Qur'an, mereka hafal Qur'an. La yujawzu taraqiyahum, tidak melebihi kerongkongan mereka. Yang merukuna minad din, mereka lepas daripada agama, kama merukusah merukusahum sebagaimana lepasnya anak panah menembus buruannya. Jadi jangan antum menjadikan patokan seorang itu selamat cara beragamanya dengan banyaknya beribadah. Subhanallah. Jadi ini merupakan bentuk alamun min alamin yang terjadi ke depan. Akan banyak perselisihan. Bukanlah maknanya Nabi menyuruh kita berselisih, tidak. Tapi kita agar siap-siap menyikapi perselisihan ketika terjadi. Banyak perselisihan terjadi, banyak pengkotak-kotakan, muncul berbagai macam paham. Ya. Ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Jibril, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Nggak tanggung, mengaku sebagai apa? Tuhan. Pernah di Malaysia dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Enggak tanggung-tanggung menjadi Nabi sebagai apa dia? <laughs> Sebagai Tuhan. Wallah. Maka Rasulullah berikan kepada kita solusi ikhwan. Andai kata kita berselisih. Andai kata terpecah belah umat Islam. Terkoyak-koyak. Terseok-seok kaum muslimin. Bagaimana kita cari yang selamat? Jawabannya. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Apa itu arti sunnah? Secara bahasa artinya jalan. Adapun yang dimasukkan sini adalah cara beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna, makna sunnah adalah agama Rasulullah Sallam. Cara beragamanya. Dalam hal aqidah kita ikuti cara dia. Dalam hal ibadah, kita ikuti cara dia. Dalam hal muamalah, kita ikuti cara dia. Bukan sunnah di sini maknanya pemahaman para ulama fikih. Dikerjakan, berpahala, tinggalkan, tidak berdosa. Bukan ini maknanya. Tapi sunnah di sini maknanya adalah cara beragama Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, maka inilah solusi. Andai kata antum dibingungkan dengan banyaknya jemaah-jemaah dalam Islam. Semuanya mengaku atas kebenaran. Semuanya mengaku pacarnya Laila. Laila nggak ada yang mengenal mereka semua. Ketika antum kebingungan, inilah kuncinya. Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku. Apa yang kita ikuti? Sunnah Rasulullah. Makna sunnah apa? Cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup sunnah? Enggak cukup. Karena setiap kelompok-kelompok nyempal juga bawa sunnah. Mereka mengatakan ini sunnah nih, Sahih Bukhari juga ini. Demikianlah subhatnya orang-orang siapa? Orang-orang atau Syiah. Mereka bawa Sahih Bukhari untuk menghantam ahlu sunnah. Dalam pemahaman yang mereka simpangkan. Subhanallah. Hati-hati kita. Maka hendaklah kita ikuti berikutnya. Enggak cukup hanya sunnah harus ada berikutnya apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Cara beragama para khalifah-khalifah rasyidah yang terbimbing setelah Rasulullah. Berarti siapa mereka? Para sahabat. Memahami agama tidak akan pernah utuh tanpa memahami dengan pemahaman para sahabat. Apa-apa yang kita pahami dan para sahabat tidak memahaminya itu bukan agama. Apa-apa yang kita kerjakan, sahabat tidak mengerjakannya dalam perkara ibadah, itu bukan agama. Dalam perkara apa? Ibadah. Perkara dunia nggak ada masalah. Sahabat nggak kenal namanya iPad. Sahabat nggak kenal namanya SMS. WA, WhatsApp nggak kenal. Bukan itu yang dimaksudkan di sini, tapi adalah perkara agama. Subhanallah. Maka ikhwan rahimakumullah, tidak akan dapat diamalkan Islam itu dengan benar kecuali dengan mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Satu. Kemudian yang kedua yang dipahami oleh para khulafah rasul para sahabat. Subhanallah. Ternyata kelompok nyempal. Semuanya bawa sunnah. Semuanya bawa hadis. Antum yang orang awam kebingungan. Waduh ini juga hadis. soi Bukhari juga Ustaz. Pemahamannya bukan pemahaman para sahabat. Gak ada sahabat yang mencela para sahabat-sahabat lainnya. Orang Rafidah mencela para sahabat, berarti mereka menyelisihi para sahabat. Orang Syiah mencela para sahabat. Semua hadis yang mereka datangkan untuk mengkuatkan pendapat mereka, semuanya dengan cara yang diputarbalikkan pemahamannya. Subhanallah. Jadi ikhwan dalam memahami agama tidak cukup hanya sunnah. Harus tambah dengan apa? Khulafa Rasidin, para sahabat. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah andai kata kelak engkau meninggal, siapa yang akan kudatangi? Kata Rasulullah, Fa'ti Abu Bakrin. Datangi Abu Bakar. Andai kata dia meninggal, Fa'ti Umar. Datangi Umar. Ini cara beragama hak. Sementara kedua inilah yang dikatakan orang-orang Rafidah sebagai apa? Dedengkot Quraisy, sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Kedua putrinya mereka celah. Bahkan Aisyah mereka tuduh berzina, iya dan billah. Penzina Aisyah, berselingkuh. Pada Allah telah mensucikan nama Quran dalam surat yakni uh, eh, Al-Ahzab. Dalam surat dalam surat Al-Ahzab saya silap ya. Dalam surat Nur Allah sucikan Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Sementara mereka masih menuduh Aisyah berzina. Ya dan billah. Haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah, al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Makna mahdiyyin adalah yang mereka di atas petunjuk. Maka kita harus mengikuti para khulafa' rasyidin Maksudnya adalah para sahabat-sahabat radhiyallahu radhiyallahu alaihi majma'in. Dan yang terdepannya adalah merupakan khulafa urashidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang eratlah sunnah tersebut sebagaimana kalian menggenggam makanan dengan dengan geraham-geraham kalian. Andai kata di sini makanan masih bisa lepas, tapi kalau udah masuk ke geraham, gak bisa lewat, gak bisa lepas, payah larinya. Demikianlah maknanya menggenggam sunnah tersebut. bagaikan geraham menggenggam makanan. Maksudnya, maksudnya apa ya Huan? Maksudnya istiqam memegang sunnah tersebut. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Rasulullah ibaratkan hidup di akhir zaman orang-orang yang mengamalkan agama bagaikan orang yang memegang jamrah. Memegang apa? Bar api. Antum sekarang beragama benar. Wallahi bagaikan memegang bar api. Ini kata antum buang, antum buang agama. Andai kata dipegang, panas setengah mati. Gini-gini panas. Subhanallah. Maka andai kata antum mau mau mau istilahnya mau mau enak, nggak mau nggak mau payah, jangan pegang warna api ini, lemparkan aja agama ini. Antum enak, santai. Tapi agama pun hancur. Bagaimana supaya antum bisa tetap memegang agama ini? Bagaimana supaya bara api ini bisa tetap antum pegang? Bagaimana caranya? Ah, Pegang sampai mati dia. Kalau udah mati antum aman. Kalau anda kata gini-gini lepas. Mananya apa? Istiqamah antum memegang sunnah. Tidak akan lepas daripada antum. Pegang erat, tekan sampai dia mati. Bar api ini tekan seperti ini. Apalagi antum hidup di sini, di Jepang, subhanallah. Beragama payah. Anda yang kata gini-gini megang agama. Campak agama. Lepas. Mentang-mentang cantik kawan tuh kan. Ah, agamanya nggak menjadi standar. Yang penting dia cantik. Bahaya. Ya. Makanya harus dipegang erat. Bahkan digenggam seperti ini. Subhanallah. Kata Nabi SAW. Abdu alaiha bin nawajid. Genggam eratlah dia. Dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah segala perkara-perkara yang diada dalam agama agama kita telah sempurna. Kalau sempurna, jangan tambah-tambahi dan jangan kurang-kurangi. Subhanallah. Berkata Abu Darda eh, Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai burung yang di langit pun terbang mengepakkan sayapnya. Rasulullah pernah ajarkan kami. Subhanallah. Semua lengkap. Datang orang Yahudi berkata kepada Umar, "Alangkah sempurnanya agama kalian." Ya, dalam Al-Quran ada satu ayat, andai kata turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan sebagai hari raya kami. Akhirnya Umar berkata, ayat yang mana yang kau maksudkan? Ayat al yawma akmaltu lakum. Pada hari ini ku sempurnakan untuk agama kalian. Kata Umar, saya tahu kapan dia turun, kenapa dia turun, di mana dia turun. Ini menunjukkan orang Yahudi juga membaca Al-Quran. Orang Yahudi juga membaca, tapi untuk menghujat kaum muslimin. Tengoklah program-program negeri kita ngambil S3-nya di mana? Di Chicago, Tasmania, di Leiden. Siapa guru-guru mereka? Orang-orang Yahudi. Atas nama Islamologi. Belajar ke arah sana, ke timur tengah sana itu belajar nggak efektif itu. Itu orang-orang yang terkukung akalnya kita mau merdeka. Ya, metodologi mereka nggak punya. Kita punya metodologi. Ketika mereka pulang bawa gelar doktor, profesor, mereka merusak negeri kaum muslimin dengan fatwa-fatwa jeleneh. Ya, auzubillah min dzalik. Jadi ikhwan wa iyyakum muhdatsatul umur jauhilah segala macam perkara yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Sebab semua bentuk perkara-perkara bid'ah itu sesat. Enggak ada yang baik. Namanya bid'ah itu enggak ada yang baik. Semuanya sesat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana fid dini faqad syarra. Yang berani mengatakan ini baik dalam agama, berarti dia telah berani buat syariat. Berkata Imam Malik, man ibtada fid dini bid'atan yara anna hasanatan faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Yang mengada ada cara beragama dan dianggap baik, dia berarti menganggap Muhammad berkhianat tidak menyampaikan secara utuh semua risalah. Nabi sembunyikan dan dia ketika itu beritahukan. Berkata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u la tabtadi'u faqad kufitum." ikuti saja. Jangan dikarang-karang karena kalian telah dicukupkan. Di antara perkara yang membuat terpecah belahnya kaum muslimin apa? Karena perkara bid'ah. Karena perkara apa? Bid'ah. Terpecah belah. Bid'ahnya orang-orang khawarij. Bid'ahnya orang-orang mu'tazilah. Bid'ahnya orang-orang rafidah. Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Bid'ahnya yang membuat kaum muslimin terkotak-kotak, terpecah belah. Menjadi banyak belahan-belahan. Subhanallah. Demikianlah ikhwan kajian kita hari ini ya dan ini adalah kajian terakhir dan saya mohon maaf atas segala macam bentuk kekhilafan saya kata-kata yang tidak bertempatnya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti agama ini memfahami kita di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kekhilafan kekurangan murni daripada kelemahan kita daripada syaitan aqulu ma tasma'un wa sallu ala nabiyikum Apakah untuk mengikuti manhaj atau pemahaman para sahabat kita harus ikut organisasi tertentu? Apakah ada ketua atau kartu anggota? Dalam mengikuti manhaj para sahabat, as-salafus salih, manhaj Nabi, andai kata dibutuhkan kendaraan yang tidak bertentangan dengan agama untuk memudahkan dibuatlah contohnya apa yayasan, dibuat sekolah, nggak ada masalah selama bukan dijadikan sebagai tujuan bukan dijadikan sebagai loyal yang uh, dibangun di atasnya loyal al-wala wal bara gak ada masalah dan anda harus ketahui bahwasanya para sahabat juga mereka itu memiliki kelompok-kelompok. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansar, ada kaum ansar pun ada yang aus, ada yang khazrat. Dalam peperangan Rasulullah SAW senantiasa menyuruh, ya, ya muhajirin, ya ansar, ya pada prinsipnya tidak mengapa andai kata seseorang membuat misalnya dalam dakwah negeri kita nggak mungkin kita buat sekolah tanpa ada yayasan buat yayasan ya kalau nggak ada yayasan nanti akan dicuri pemerintah jangan-jangan ini gerakan terorisme buat yayasan dan seterusnya ini boleh kan sama dia bukan jadi tujuan andai kata jadi tujuan menyerunya kepada yayasan menyerunya kepada kelompok menyeru kepada partai menyeru kepada guru menyeru kepada ya seterusnya ketika itu telah melenceng daripada kebenaran diluruskan untuk mengerti kira-kira insya Allah apakah kita boleh mengkritik penguasa di media massa koran internet atau media lain tentang kesalahannya dilarang dengan terang-terangan mengkritik atau mencela para penguasa-penguasa karena akan membuat penguasa lemah di mata masyarakat dan wallahi sebab kelemahan kaum muslimin ketika penguasanya lemah. Ketika rakyatnya berani. Ya, tidak tegaklah hukum. Ya, antum lihatlah bagaimana ya ini pengaruh daripada politik orang-orang kufar yang terimbas adopsi oleh kaum muslimin sehingga kadang-kadang penguasa presiden dihinakan depan orang bahkan ada yang mengatakan terang-terangan presiden RI kan kafir naudzubillah berani berani mengkafirkan presiden subhanallah dan kita bukan menjilat, wallahi, kita nggak peduli dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi inilah hak, inilah kebenaran. Dalam agama, mana syaitan menguasa, haruslah orang-orang memiliki link ke sana. Dengan cara yang bijak, dengan cara berduaan, dengan cara berbisik-bisik. Bukan di depan depan masyarakat. Ini akan berdampak masyarakat mencela penguasa. Ketika masyarakat mencela penguasa, jatuhlah kedudukan penguasa. Ketika penguasa dihinakan, semua perangkatnya pun dihinakan. Hilanglah ketika itu kekuasaan hilanglah ketika itu kekuatan. Ya, causlah negeri-negeri kaum muslimin. Karena itulah tidak boleh menghina, menghina mereka. Saya beri perumpamaan yang lebih kecil ke bawah. Dalam mengingkari kemungkaran, harus ada metode yang benar. Jika salah metodenya, maka salahlah perbuatannya. Karena itu Rasulullah telah membagi, man ro'amin kemungkaran, faliu biyadih. Yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa'ilam yasati nih, nggak mampu, enggaklah dirubah dengan lidahnya, lisannya. Fa'ilam yasati kalbi, nggak mampu dengan lidahnya, dengan hatinya. Ini menunjukkan dalam mengingkari kemungkaran harus melihat porsi. Ya, dan tidak boleh melampaui batas. Sekarang kita berikan percontohan. Andai kata antum salah, diingkari oleh anak antum dan dia mengatakan bapak kurang ajar, bapak antum rela. Kira-kira antum beri dia hadiah atau beri bogem? Paling tidak, nah, sentil. Paling tidak, enggak saya beri kau jajan. Baik. Murid dengan guru. Guru salah. Bolehkah murid mengatakan, ah, asar guru, jeblok guru, goblok? Boleh. Kira-kira senang guru. Terima kasih murid. Subhanallah. Naik lagi ke atas. Antum dengan pemimpin antum di perusahaan. Pemimpin antum keliru, antum benar. Layakkah antum mengatakan, kamu dasar nggak becus memimpin. Wallahi. Seorang istri dengan suami. Suami di hadapan istrinya, dasar suami, goblok suami, kau enggak. Kira-kira dia, makasih ya ma. Mungkin. Pop, katanya. Rakyat dengan presiden, dengan penguasa. Dasar presiden, dasar. La ilaha illallah. Masuk akal antum enggak? Boleh enggak? Ya udah kok enggak boleh. Apakah lulusan Universitas Islam Marina atau Lazar Kairo sudah pasti lurus pemahamannya? Wallahu a'lam bisawab. Boleh jadi mereka telah mendapatkan ilmu yang benar, tapi ketika turun di lapangan, banyak godaan-godaan, banyak tawaran-tawaran, banyak uang dikasih untuk membenarkan kesesatan. Akhirnya mereka jadi corong-corong kesesatan. Karena karena itu tidak bisa diklaim. Tapi boleh kita katakan mereka telah mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi gara-gara dunia, gara-gara syahwat, mereka jual agama. Ya, Allah taala alam. Apakah untuk mendakwakan tauhid dan sunnah harus membuat jamaah atau kelompok baru? Ah, jamaah apa pula ini? Kelompok apa pula ini? Kelompok baru apa? Antum boleh membuat yayasan, membuat sekolah, membuat madrasah. Ya, kalau buat jamaah kayaknya udah ngeri kita dengarnya. Udahlah banyak tambah lagi. Buat kelompok baru udah kacau nanti. Kelompok Tokyo katanya. Ah. Apakah kami yang di Jepang tak bisa mendapatkan keutamaan dan ganjaran dari menuntut ilmu jika menggunakan saran radio, video, dan yang lainnya? Karena tidak adanya kajian langsung, insya Allah dapat ganjaran pahala, ya dapat ganjaran keutamaan mengisi waktu dengan kebaikan, dapat ilmu, dapat hidayah, dapat petunjuk insya Allah, ya. Maka jangan lewatkan ini. Daripada antum bengong, kerja yang dengar kerja antum ada yang kerjanya gini-gini aja dari pagi sampai jam 6 gini, gini, gini, gini, gini. Bagus, pasangkan kemari sambil dia gini-gini dengar kajian. Ya, ada yang mungkin buka-buka sini, buka itu kerjanya itu aja. Mumpung antum jangan membunuh apa? Membunuh waktu. Hidupkan waktu dengan ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon wasiat eh, dari Ustadz bagi kami pelajar dan pekerja di Jepang. Antum berusahalah untuk selantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmiah, baca materi-materi keilmuan dalam dalam web, web para para penimba ilmu, masya Allah ada webnya Ustaz Piranda, masya Allah berdamnya banyak kebaikan. Antum buka lagi web yang lainnya, ya, masya Allah banyak kebaikan. Andai kata antum pun salah klik, banyak juga kemaksiatan, subuhat dan seterusnya. Bahkan saya dengar orang-orang si Rafidah, mereka meniru berbagai macam bentuk Yang di situs-situs kaum muslimin ahlu sunnah yang menyebutkan borak mereka mereka tiru Misalnya com jadi diganti dengan net. Sama. Subhanallah. Nahimungkar.com, nahimungkar.net. Isinya semua. Hati-hati kita. Anda kata antum ragu-ragu, tanya kepada para penimba ilmu. Gimana blog Ustadz ini? Gimana ini? Tanyakan. Kemudian ya jangan sering-sering lah antum ke mall ketika butuh aja pulang kerja ke rumah, ya kan? Jangan sering-sering jalan-jalan kecuali anda yang butuh. Memilih kawan pilih kawan yang baik, yang lajang-lajang cepat menikah, Ya. Bahaya di sini. Di mana-mana bahaya. Ustaz ketika melahirkan saya mendapatkan tunjangan kelahiran dari asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Ternyata setelah digunakan untuk membayar biaya lahiran ada sedikit sisa. Bagaimana ke status uang ini? Apakah uang hak saya? Para ulama tentunya ini kayaknya kita bahas asuransi terlebih dahulu kan? Dalam Islam, asuransi itu dilarang kecuali untuk perkara-perkara sifatnya sosial, bukan untuk profit keuntungan. Ya, misalnya satu daerah kita tiap bulan kumpul misalnya seribu yen satu keluarga digunakan nanti andai kata ada kemalangan ada musibah ada yang sakit uang inilah untuk mensupport dana tersebut ini boleh ya ini asuransi yang boleh adapun asuransi untuk cari keuntungan dilarang ya asuransi misalnya asuransi mobil, kecelakaan, ya. Andai kata antum nggak pernah celaka, antum rugi. Andai kata baru pakai langsung celaka, asuransi rugi. Dalamnya ada sistem gambling, ya ketidakjelasan. Sebagian asuransi pendidikan, mereka mengatakan, nah silakan Pak supaya terjamin pendidikan anak-anak sekian-sekian. Nanti selama sekian tahun baru boleh diambil. Memang dia itu boleh diambil tapi dengan dengan berbagai macam cara yang mereka kembangkan bunga tersebut, bunga apa namanya? uang tersebut dalam bentuk bunga-bunga. Ya, seolah-olah terpinjamkan ke pihak seorang sini, akhirnya diberi keuntungan berupa bunga dan seterusnya, riba. Kena dalam riba fadl, uang antum misalnya 50 juta, antum dapat 100 juta. Dan kena juga riba nasia dengan bertambahnya waktu antum dapat bertambah keuntungan, kena semua. Ya kan? Asuransi semua masalah. Kecuali yang tadi sifatnya mungkin namanya syarikat tolong menolong STM dikumpul ya tiap bulan sini nggak ada masalah ya kemudian ini dah hukum asuransi antum lihatlah rujuklah kepada eh, buku-buku e, mungkin buku dokter Erwandi ada itu dalam, dalam perkara muamalah kontemporer silahkan untuk baca di sana baca untuk bongkar internet bukan bongkar internet bongkar semua ya enggak ada insya Allah jawabannya kemudian para ulama pun berselisih dalam mengambil harta daripada hasil asuransi ini terkadang kita diwajibkan Misalnya kita beli tiket wajib ikut asuransi, mau nggak mau harus, ya kan? Mobil harus ikut asuransi, kalau nggak nggak dapat, mau nggak mau harus, ya kan? Kemudian kita mendapatkan asuransi kesehatan contohnya. Para ulama mengatakan sebagian lebih selamat ambil saja yang memang hak anda yang anda tabung, yang anda bisa perkirakan. Adapun yang bukan hak anda, jangan diambil. Kalaupun diambil, jangan dimakan. Ya, berlepas diri pada barang-barang haram Mungkin untuk membangun jembatan, untuk membangun sarana-sarana umum di kampung Anda, silakan. Itu lebih selamat, ya. Kecuali memang jika pihak asuransi bukan memberikan hal tersebut karena yakni hubungan kita dengan dia, tapi karena bantuan, karena karena bantuan, karena hadiah dan seterusnya. Kadang-kadang ada bantuan kemalangan, nggak ada kaitannya dengan dengan kita membayar kepada mereka, seperti itu boleh. Ya. Asuransi Iya. Antum ambil kira-kira hak antum. Ya, antum ambil hak antum. Ya. Dari mana antum dapat 40 juta ini contohnya? Antum kasih berapa? Tiga ribu diambil dari dari antum tiap tiga ribu tiap bulan. Berapa tuh kumpul uang antum sampai saat itu? taruhlah empat, e, taruhlah misalnya sepuluh ribu. Bagaimana antum ambil sepuluh ribu dengan empat puluh ribu? Kan riba. Sepuluh ribu dengan sepuluh ribu. Kenapa sepuluh ribu jadi empat puluh ribu? Riba fatal namanya. Itulah konsep, itulah konsekuensi bank. Antum taruhkan uang, misalnya satu juta. Setelah sebulan naik jadi 110 juta contohnya. Itulah bunganya. Itulah namanya riba. Ya kan? Artinya Andai kata bukan hak antum dan bukan hadiah, jangan antum ambil. Atau ambil sekedar yang antum miliki saja. Bagaimana caranya dilepaskan? Lepaskan pada tempat-tempat yang tadi saya katakan secara umum. Antum ambil, tapi jangan untuk dipakai untuk beli makanan, segala enggak. Antum kirim ke kampung, mak ini untuk bangun jalan nanti supaya saya pulang jalannya bagus. Ah, contohnya, buat seperti itu. Oke okay, ya. Anda yang katanya tuang sumber berlebih sampai 60 ribu, tadi berapa ribu? 40 ribu ya? 400 ribu sampai 600 ribu. Ya nggak apa-apa ketika tuang teman ambil, masih ada uang antum bahkan di sana. Yang kita bicarakan adalah kelebihannya. Apa yang kita bicarakan? Kelebihannya. Anda kata masih kurang, ya masih, masih ada hak antum di sana. Ustaz, bagaimana hukumnya mencium tangan orang tua? Insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi usahakan anak itu jangan menunduk-nunduk kepada kita. Angkat tangan ke arah kepalanya. Kita yang angkat tangan kita ke arah kepalanya. Bagaimana bersuci menggunakan batu? Iyalah digosokkan. Batu namanya istijmar. Ya, ambil tiga batu, minimal tiga batu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah itu nggak perlu batu, ada tisu. Tapi di sebagian tempat, di Pakistan, di Bangladesh, di India, di Afghanistan, kawan-kawan kita mengatakan lebih nyaman Ustaz pakai batu. Tisu mahal nggak ada sana. Air payah apa yang jadi penggantinya? Batu. Minimal tiga batu, tiga batu yang mereka kata mereka jauh-jauh, mereka tuh nggak punya mesin loh, jauh-jauh pergi. Apa yang mereka bawa? Batu. Embernya sini apa? Allah. Baik. mana yang udah ini ya? Oh ini udah. Tak apa kita baca terus ya. Ustaz, apakah kita wajib bersawat ketika mendengar nama Rasulullah SAW? Iya. Katakan Allah SWT al Muhammad. Karena Allah perintahkan kita. apa uh, bagaimana bila pada saat itu kita sedang membaca Al-Qur'an atau sedang berzikir? Enggak ada masalah, berhentikan sebentar, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apakah tersebut juga diwajibkan saat mendengarkan khotib Jumat sedang berkhutbah? Iya. Karena asal masalahnya perintah. Dan perintah hukumnya adalah wajib. Batasan apa saja dalam bergaul dengan lingkungan yang tidak soleh Terkadang kalau kita tidak bercampur benar dengan mereka akan terkucilkan. Antum bermuamalah dengan mereka dan dakwahi mereka. Berbuat baiklah kepada mereka, tapi jangan mem mempengaruhi mereka. Janganlah antum terpengaruhi dengan mereka. Antum yang berusaha untuk mempengaruhi. Jadilah antum yang mewarnai mereka, bukan antum terwarnai. Kalau khawatir karena lemah terwarnai, jaga jarak dengan mereka. Seharusnya orang-orang beriman senantiasa menyebarkan Islam. Negeri kita asal muasalnya orang-orang Hindu. Kenapa kita jadi orang-orang Islam? para pedagang-pedagang dari Arab datang, mau dan seterusnya. Dengan akhlak dan ilmunya tersebarlah Islam. Andai kata antum semuanya kuat, insya Allah boleh jadi Jepang dan semua berubah menjadi negeri Islam. Mungkin enggak? Mungkin. Senang enggak antum? <laughs> Sebarkan dakwah. Jangan dipengaruhi, antum mempengaruhi. Kalau khawatir terpengaruhi, jangan bergaul dengan mereka atau jaga jarak dengan mereka. Bergaul sepenuh sesuai hajat saja. Apakah cinta dunia dan takut miskin termasuk hati yang sakit? Cinta dunia, takut kepada miskin merupakan sebab yang akan membuat seorang apa namanya? hatinya itu hatinya itu sakit bahkan boleh jadi mati. Ya. Hati-hati cinta dunia, wallahi, hati-hati. Apa standar cinta dunia? Sandarnya adalah ketika itu melupakan semua hak-hak Allah SWT. Melupakan segala macam hak-hak istri antum. Melupakan hak-hak anak antum. Sibuk dunia saja. Melupakan hak harta, melupakan hak tamu, melupakan hak kerabat. Cinta dunia dia. Anda kata lalai sholat, itu udah cinta dunia. Ya, lalai puasa, lalai zakat harta, lalai itu udah cinta dunia. Selama semua dipenuhi haknya Allah, dipenuhi keluarganya, istrinya, anaknya, ini insya Allah nggak cinta dunia. Ya, dalam rangka pemerintah apakah benar cara kerja kerajaan Arab Saudi ini udah Arab Saudi nih dalam hubungan internasional yang sangat erat dengan Amerika Serikat atau negara kafir lain yang kita semua tahu bahwa negara adaya tersebut suka mengadu domba negara lain terutama dengan negara Islam tanyalah kepada pemerintah Saudi dan kita banyak yang tidak ketahui daripada yang kita ketahui ya banyak kadang-kadang apa-apa yang kita dengar tidak sebagaimana semestinya tidak sebagaimana benarnya Laisal khabar kul muayyan, bukanlah berita sebagaimana yang kita dengar. Yang kita tahu pemerintah Saudi dengan segala macam kebaikannya tentunya ada kurangannya. Subhanallah mensupport para pelajar-pelajar di seluruh dunia. Allah Akbar, mereka mensupport dakwah seluruh dunia. Suriah sampai raja langsung berapa? Masya Allah terbanyak mereka memberikan sumbangan ke negeri Suriah. Ya, dan negeri-negeri muslim lainnya mendapat bantuan kebaikan jemaah haji semua setiap kali antum datang haji sekitar mungkin 45 juta 6 juta jemaah haji semua pulang bawa Quran, bawa buku-buku agama, semua fasilitas. Ini kebaikan-kebaikan mereka. Ada pun kekurangan-kekurangan mereka yang namanya manusia tidak ada gading yang tidak retak. Tapi orang-orang akan nilai dengan apa yang mendominasi dirinya. Ya. Anak ini adalah kebaikan dari pemerintah Saudi, dari penantum ini, kebaikan dari pemerintah Saudi. Di mana saya belajar? Di sama Madinah. Apa saya bayar? Gratis dan itu jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Subhanallah. Apakah saya diikat dengan mereka? Enggak ada terikat. Ah, saya apakah saya promosi jadi Saudi, jadi Saudi? Enggak ada kan? Subhanallah. Beda dengan beda dengan subhanallah. Tamatan-tamatan khum akan berusaha membuat seluruh kaum muslimin menjadi syiah. Dan ujungnya nanti adalah semua negara harus menjadi syiah, Memerontakan, memerontakan kepada subhanallah. Itulah revolusi ini. Seluruh ulama dikumpulkan semua meronta kepada pemimpinnya supaya semua dikuasai oleh Syiah. Eh, banyak pertanyaan ini, banyak juga kayaknya ada jam 11 ini. anak udah capek juga. Masya Allah. Ada yang berat-berat lagi nih. Masya Allah. Maunya ringan-ringan aja ya. Apakah ada hadis yang menganjurkan wanita untuk menggunakan niqab? Karena setahu saya di Al-Quran tidak menyuruh wanita untuk mengenakannya. Apakah itu bukan bid'ah? Yang mengatakan niqab bid'ah menunjukkan dia tidak mengetahui sama sekali tentang syariat niqab. Itu ada dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, فَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَءِ hijab. Anda katakan bertanya kepada mereka satu hal, meminta kepada mereka satu hal, mintalah dari belakang hijab. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala kami berhadapan dengan jemaah-jemaah yang bukan mahram, kami menutupkan wajah-wajah kami. Dalam Sahih Bukhari. Ya kan? Setiap kali antum bongkar buku ulama fikih, semua mereka menyebutkan tentang perkara disyariatkannya ber berniqab, mata menutup muka. Cuma mereka berbeda dalam masalah apa? Mewajibkannya. Yang mengatakannya bid'ah, kayaknya dia harus banyak-banyak bongkar buku. Dia disyariatkan, cuma mewajibkannya menjadi presenter ulama. Bukan bid'ah. Isyarat Rasulullah, semua isyarat Rasulullah. Ketika saudah berjalan, berkata Umar, Ama innaki ma takfaina alaina ya, ya saudah. Kami tahu engkau adalah saudah ketika dia berjalan malam hari. Kenapa? Karena memang saudah ketika itu memakai hijab. Tapi ketika sebelumnya, Umar pernah melihat Saudah, melihat postur tubuhnya. Kata Umar, kami tahu engkau Saudah. Subhanallah. Dan juga peristiwa apa nama Safwan bin Mu'abdil yang membawa Aisyah dalam peristiwa hadis al-ifki ketika semua kepala sahabat meninggalkan Aisyah karena dia apa namanya mencari kalungnya para sahabat menganggap Aisyah telah naik ke atas untanya dan mereka jalan ketika itu Aisyah tidur ya dia ketiduran karena menunggu dia harapannya kaum muslimin kembali menjemputnya ternyata ketika itu ada salah seorang pasukan yang terakhir namanya Safwan bin Wati lewat dia lihat dari dari jauh ada anggukan orang dia kira ada siapa tentara yang meninggal dan seterusnya ketika dia melihat terperanjat ternyata ada Aisyah ketika itu dia melihat Aisyah dan sebelumnya dia pernah melihat Aisyah sebelum diturunkan wajibnya hijab dia bertakbir, Aisyah pun terbangun. Kemudian dia tuntun Aisyah, dia di depan Aisyah di belakang dengan unta sampai sampai ke kota Madinah. Banyak sekali. Antum baca kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasir Albani di sana disebutkan sejumlah dalil tentang adanya syariat bernikab atau menutup wajah. Silakan antum cari. Sekarang antum cari nanti setelah ini, ya. Banyak sekali nih berat-berat nih, aduh. Payah saya bacanya. Ustaz, apakah wajib mengikuti satu mazhab yang ada? Tidak wajib. Ya, tidak wajib mengikuti satu mazhab yang ada. Tetapi, antum akan bisa beragama tanpa mengikuti cara mereka. Cuma aja nggak harus pada satu mazhab, tidak. Bolehkah berzikir bersamaan melakukan aktivitas lainnya? Nggak boleh. Karena nggak ada contohnya. Ya, Bagaimana cara mencari teman yang akhlaknya baik menurut Rasulullah? Sesuaikan akhlak temannya dengan akhlak Rasulullah SAW. Apakah? Ya kalaupun nggak ada, mirip-mirip akhlak Rasulullah lah. Apakah ciri-ciri suami yang dayus? Dayus adalah suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, anak putrinya, mahramnya. Ini dayus. Kata Nabi, la dukhul jannata dayut, Tidak akan masuk surga suami yang dayut. Atau laki-laki yang dayut. Maksudnya apa? Istrinya pergi, suka-suka dia pakaian, dia diam. Istrinya berteman dengan semua laki-laki, dia diam. Anaknya pergi dengan laki-laki, dia diam. Ini dayut, nggak masuk surga. Bagaimana supaya tidak menjadi suami yang dayut? Berubahlah. Ingkari kemungkaran. Ini ringan. Ustadz, afwan pertanyaannya di luar topik. Apakah boleh kita memberi sesuatu kepada orang lain, misalnya buku, dan mengatakan pada orang yang kita beri itu, buku tersebut nantinya dioper kepada yang lain. Jika sudah selesai, dibaca. Begitulah seterusnya. Boleh Bolehkah? Boleh. Ya. Ini buku nggak untuk anda miliki, untuk anda baca, setelah itu beri kepada yang lain. Selesai dia beri, antum nasihatkan kepada orang lain, memberi kepada yang lain. Boleh aja. Gak ada masalah, kan ringan. Mak panjangnya. Ini tahu ya, anda, anda bacakan ya, karena jawabannya mudah, tapi panjang. Mohon maaf Pak Ustaz, pertanyaannya kembali keluar topik. Oh mbak, kembali kepada topik bersuci, kebersihan. Ceritanya cukup panjang. Di kebanyakan tempat mandi, wudhu WC biasanya ada komponen-komponen berikut ini. Dalam satu ruangan. Satu, lubang kloset yang biasa digunakan untuk buang air kecil dan besar. Dua, sumber air seperti bak mandi atau shower atau keran. Tiga, saluran air dan, drainasi drainase yang menjadi tempat mengalirkannya air sisa mandi, wudhu, sehingga tempat tersebut tidak becek maupun banjir. Ini komponen-komponennya. Mana nih sabunnya? Mana sini sabunnya? <laughs> Pertanyaannya, ada beberapa orang yang sering kencing pada komponen nomor tiga. Ranase <laughs> ya, saluran air yang menjadi tempat mengalirnya air ya, samandi. Lubang saluran air yang bukan lubang kloset. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Andai kata menyusahkan orang, nggak boleh. Apalagi ada peraturan bukan tempat kencing dia kencing, berarti dia menyusahkan orang membahayakan orang lain. Ini bukan tempatnya, jangan digunakan. Berarti dia zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, karena itu dibuat bukan tempat kencing, tempat wudhu loh. Hantam buat tempat kencing, salah. Ya. Bagaimana kalau kebelet? darurat daruratu tubihul mahdurat. Perkara perkara darurat membolehkan yang tidak boleh. Ya, dengan syarat dia harus berusaha untuk nyiram segala macam. Dan jangan ketahuan. <laughs> Kemudian Ya, pokoknya nggak boleh. Nah, selesai. Habis, Alhamdulillah. Ini agak mudah. Memberi makanan untuk berbuka mendapat ganjaran pahala puasa. Orang yang diberikan makanan untuk berbuka. Bolehkah saya dan teman-teman saya janjian untuk membeli buka satu sama lain agar masing-masing mendapat dua pahala dua pahala puasa nggak ada masalah bahkan bagus ya barang siapa menerima akan berbuka puasa dia akan mendapat ganjaran pahala puasa orang berbuka subhanallah maka silakan baik dia sendiri-sendiri ataupun dia gabungkan kawan-kawan bermasih nggak ada masalah ini perbuatan yang baik insyaallah Allah taala